الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر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 الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله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 muliakan para orang tua kami, bapak ibu kami, saudara-saudari, adik-adik, para pendengar dimanapun anda berada, para pemirsa. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul di sini. Semoga perkumpulan ini Semoga perkumpulan ini Semoga perkumpulan ini mukaddimah perkumpulan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan ini mukaddimah kelak kita dikumpulkan di padang mahsyar bersama rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan orang-orang mulia, orang-orang man la yashqa bihim jalisuhum, Nabi menyebut perkumpulan ini adalah perkumpulan orang yang tidak akan bakal sengsara siapapun yang berkumpul di tempat itu. Karena di perkumpulan seperti inilah Allah menurunkan rahmat, Allah memberikan pengampunan. Semoga kita di saat datang ke tempat ini benar niat kita. Tolong dibenahi niat. Kita ingin benah diri. Kita ingin menjadi baik. Siapapun yang datang ke tempat ini niat Ingat kejahatan kita, ingat kekotoran kita, ingat kejelekan kita. Niatkan saat ini kita ingin bersih diri. Kita ingin membersihkan diri kita saat ini. Dan syukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih anda siapapun anda. Yang mungkin ada di antara kita merasa kemarin jelek, ahli maksiat. Akan tapi sekarang detik ini, saat ini telah Allah bawa ke tempat mulia ini. Ini yang membawa Allah dan ini mahal. Mahal. Allah menggiring, Allah memberikan kepada kita keinginan, lalu Allah memudahkan langkah kita. Tidak ada yang bisa berkumpul di tempat seperti ini kecuali orang yang telah dipilih oleh Allah untuk mulia. Ini yang harus kita yakini. Kemudian setelah berkumpul niat tadi niat kita ini ingin mendapatkan kemuliaan, inti benda ingin benah diri. Sehingga apapun yang kita dengar nanti pertama kali adalah kita yang mendengar, bukan untuk orang lain. Termasuk yang berbicara, yang berbicara telinganya paling dekat dengan lidahnya, maka telinga ini yang harus dengar dengan hatinya. Ada tata kerama atau cara menuntut ilmu. Ilmu apapun yang kita dapat itu jangan yang kebayang orang lain. Sebab bermasalah sebagian dari kita itu kalau belajar dapat ilmu yang kebayang tetangganya. Tuh, tuh, tuh tetanggaku yang begitu tuh. Akan tapi hendaknya ilmu yang kita dengar dari lidah para ulama atau kita membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi, pertama kali hendaknya yang harus mendengar adalah diri kita sendiri. Artinya ayat itu kita perdengarkan untuk kita sebelum orang lain. Itulah ilmu yang manfaat. Sebab banyak, misalnya kita bicara tentang kebohongan, kita kebayang orang lain, tentang gunjing, kebayang orang lain. Jadi rupanya ilmu itu hanya untuk menilai orang tuh. Seolah-olah kita bukan manusia. Seolah-olah kita bukan orang yang berhak mendapatkan petua. Akan tapi ayo kita jadikan kita. Yang pertama. Ku angfusakum wa ahlikum. Jadi semua pesan hendaknya kita sendiri. Baru setelah itu kita berpikir siapa? Keluarga kita. Kenapa kok keluarga keluargaku masih begitu, anakku masih begitu, istriku begitu, suamiku begitu, terus. Baru nanti mengembang tetangga dan seterusnya. Intinya harus kita dahulu. Baik, ini kok idah. Jangan sampai di saat kita mendengar ilmu yang kebayang orang lain. Dan pada malam hari ini kami ingin menghadirkan satu hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala Nabi bersabda yaqulullahu subhanahu wa taala yaumal qiyamah Allah Subhanahu wa taala berfirman nanti di hari kiamat menyeru Allah menyeru dan semoga yang diseru adalah kita. Bagaimana suruhan Allah? Suruhan Allah adalah Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Aynal mutahabbuna jalali Al yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Allah nanti menyeru. Allah nanti menyeru. Mana ini? Mana orang-orang yang saling mencintai dulu waktu di dunia? Yang saling mencintai karena aku saat ini akan aku beri mereka payung perlindungan di saat tidak ada payung lagi dan tidak ada perlindungan kecuali perlindunganku. Dalam riwayat lain sabat dalam riwayat lain sabatun yudhilluhumullah yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Tujuh orang yang mendapatkan payung Allah di saat tidak ada lagi payung perlindungan padang mahsyar yang dikatakan matahari hanya sedengkal di atas kepala manusia akan tapi ketahuilah bagi orang yang saling mencintai karena Allah orang yang saling mencintai karena Allah maka akan diberi oleh Allah payung perlindungan sehingga keadaan padang mahsyar yang katanya menyengat yang katanya menakutkan bagi orang-orang tersebut adalah tidak mengkhawatirkan lagi dan tidak takut bahkan dikatakan bahwa padang mahsyar akan ditempuh oleh manusia maksiat ahli maksiat ribuan tahun perjalanan ini dalam keadaan ketakutan tapi akan ditempuh oleh orang-orang yang dilindungi oleh Allah ahli iman seperti ma bainadh dhuhri wal asri seperti antara waktu zuhur dengan asar mereka meluncur begitu cepatnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala semoga ini adalah golongan kita sehingga dahsyatnya padang mahsyar bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah hanya seperti antara zuhur dengan asar dan berjalan seperti kilat di bawah payung Allah bersama rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyeru ainal mutahabu Nabi Jalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku di dunia? Sekarang aku beri perlindungan, beri pertolongan. Dalam riwayat lain ada Sayyidina Abi Idris Al-Khawlani. Beliau suatu ketika datang ke masjid di Masq Lalu melihat seorang anak muda yang sangat tampan. Dan anak muda ini dikerumuni oleh orang-orang. Rupanya orang-orang tersebut mendengar petuah dan ceramahnya. Setelah itu bertanya siapakah gerangan anak muda ini? Dijawab oleh yang hadir anak muda ini adalah Mu'ad ibn Jabal. Mu'ad bin Jabal. Setelah itu Beliau mendekat kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal lalu berkata, "Ya Mu'ad, inni uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuka." Demi Allah aku mencintaimu wahai Mu'ad. Seketika Mu'ad setika Mu'ad mengatakan, ya, setika Mu'ad membawa satu riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman nanti wajabat mahabbati berhak mendapatkan kecintaan dariku cinta dari Allah lil mutahabbina fiyya bagi orang yang di dunia dulu hidup saling mencintai karena aku wal mutajalisina fiyya saling duduk karena Allah wal mutazawirina fiyya orang saling kunjung karena Allah wal mutabadilina fiyya orang saling memberi karena Allah ya. duduk karena Allah ada tujuan kita duduk karena apa? Karena aku ingin duduk bersama Rasulullah. Sampaikan. Katakan di hati kita. Dan katakan kepada sahabat kita, yuk kita duduk agar kita nanti bisa duduk bersama Rasulullah. Bagaimana cara duduknya? Duduk tidak menggunjing, duduk saling mengingatkan dalam kebaikan. Agar melaksanakan kewajiban, duduk yang benar. Bukan duduknya orang melihat kemaksiatan. Sekarang duduk, tidak semua duduk bermanfaat. Kadang duduk lihat, gunjing orang, menfitnah orang, melihat maksiat, nonton sesuatu yang menjadikan kita lupa Allah, itu bukan duduk karena Allah, akan eh, tapi duduk seperti ini. Termasuk kita ini semoga saat ini betul-betul menjadi orang yang mutajalisina, saling duduk karena Allah. Gak ada orang bagi-bagi duit di sini. Gak ada bagi hadiah di sini. Dari rumah kita dengar pengajian untuk kenal Allah, kenal Allah. Insya Allah kita mutajalisina fi fiya. Yang saling duduk karena Allah, karena aku Allah di sini. Dan kita saling ketemu. Dan kalaupun kita harus memberi hadiah kepada saudara kita karena Allah, karena cinta tadi, karena kita punya cinta, lalu kita memberikan hadiah kepada sahabat dan saudara kita, maka inilah nanti yang akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan cinta itu? Kita tidak ingin itu hanya kalimat yang terucap cinta, cinta. Cinta karena Allah. Bagaimana kita menanamkan kecintaan karena Allah? Kalau di bulan ini umat Islam marak di mana-mana merayakan perayaan Isra Mi'raj. Dan ternyata kalau kita cermati hikmah di antara hikmah di dalam Isra Mi'raj itu adalah membenahi hati tadi. Membenahi hati Agar orang bisa saling mencintai, maka buah daripada cinta ini adalah segala kebaikan. Dan insya Allah ini mukaddimah silsilah membersihkan hati akan kita mulai. Karena kemarin sudah hubungan dengan saudara, hubungan suami istri sudah. Kita akan melangkah bagaimana kita membersihkan hati. Yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Membersihkan hati adalah wajib fardu'ain di atas fardu'ain. Karena bagaimana kita menata hati kita agar ikhlas, bagaimana agar tidak ada sombong, bagaimana agar kita tidak mendendam, bagaimana agar kita tidak mendengki dan seterusnya. Ini sebab amal sebanyak apapun kalau tidak ada ikhlas tidak diterima oleh Allah. Orang banyak amalnya ternyata dia ngedengki, ternyata kedengkiannya makan amal jadi habis. Kedengkian, kebencian pun demikian menghabiskan amal baik. Sehingga penting belajar ilmu membersihkan hati dan malam ini akan kita mulai. Bersama hadis tadi, hadis qudsi tadi sekaligus hikmah di balik kisah Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat mau di Isra Mi'raj kan diambilkan oleh malaikat Jibril, malaikat Jibril ke sumur Zamzam. Dibelahlah dada Rasulullah. Hati beliau yang sudah bersih karena Nabi Muhammad tidak ada kotoran hatinya. Hati beliau yang sudah bersih ternyata dibersihkan lagi zadahu tuhran ala tuhrin. Suci ditambah suci. Dibersihkan lagi sudah bersih, dibersihkan lagi. Karena apa? Untuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad akan diangkat tinggi-tinggi oleh Allah. Akan dimuliakan oleh Allah. Kuncinya dari situ, membersihkan hati. Sehingga kalau orang sudah membersihkan hati, ilmu akan didapat di mana-mana. Biarpun kita melihat orang lebih bodoh dari kita, kita dapat ilmu melihat dia. Kenapa? Karena hatinya sudah bersih. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan, ya, Subhanallah di asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ladhi barakna hawlaw linuriyahu min ayatina. Nabi Muhammad diisra mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang penuh berkah ini berangkat dari dibersihkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam linuriyahu min ayatina karena Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad hatinya sudah bersih diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah jadi kalau orang sudah hatinya bersih kelihatan kebaikan ada di mana-mana kebaikan mudah diambil belajar gampang tidak susah tapi kalau sudah ada kesombongan biarpun ada orang alim nggak mau belajar Apalagi kepada orang yang dianggap sama sepadan dengan dia, kawannya. Apalagi di bawahnya. Susah belajar karena apa? Hatinya belum benar, tapi kalau sudah hatinya bersih, begitu mudahnya. Dan kebenaran akan cepat sampai kepadanya kalau sudah hati tertata. Sebab kadang kita diingatkan seseorang nggak terima. Kenapa? Siapa ente? Ah kan? Siapa lo? Ada kesombongan. Gara-gara apa? Yang mengingatkan adalah orang di bawah kita. Itu kesombongan kita. Padahal kalau sudah kebenaran, ya kebenaran. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dibersihkan hati beliau sehingga setelah itu diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau sudah hati kenal Allah, hati bersih, maka semua kebaikan akan tampak di matanya dan tampak di hatinya apa saja sering kita membuat contoh itu ada son yang membuat son ada dua anak sarjana elektro dia keluar dengan ilmunya dua-duanya dapat proyek untuk membuat son raksasa Cuman yang satu tuh hatinya kenal Allah sudah bersih tadi hatinya. Hatinya ada iman, ada takwa, maka dia mulai keluar dari kuliah tersebut ikrar bahasanya ilmuku hanya aku gunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Pokoknya begitu. Akhirnya betul dapat proyek satu. Yang satu nggak pernah peduli, yang penting jadi duit. Tiba-tiba bener. Dua-duanya dapat proyek yang sama. Dapat dapat proyek dalam waktu yang bersamaan untuk membuat son raksasa. Cuman bedanya yang pertama prinsipnya kalau sesuatu itu menjadi Allah tidak ridho saya tidak mau. Tatanya dapat proyek yang satunya dapat proyek membuat son untuk pengajian. Waduh. Majelis taklim. Yang satu lagi nggak pernah peduli pokoknya dapat duit, dapat proyek untuk konser goyang pinggul misalnya. kos kosanya sama belanjanya sama ngerjainnya pun sama bareng selesainya bareng suaranya pun waktu debat tes tes tes tes sama cuman bedanya yang pertama karena sudah hatinya benar dia bisa melihat lihat pahala dia kapan son itu dipakai untuk ceramah dia mendapatkan pahala tapi yang satu ini setiap ada orang goyang maka dia mendapatkan dosa jadi hatinya sudah nyambung guru olahraga guru pramuka karena hatinya sudah kenal Allah bersih gampang cari ibadah cari amal tuh gak susah di sebuah SMA favorit misalnya dia guru olahraga karena dia kenal Allah tampak tanda-tanda kebesaran Allah dimanapun mereka berada sehingga apa? Dia buat program semuanya baju olahraganya harus menutup aurat. Nah kan saudara. Kalau renang, kalau guru olahraga tahun lalu renangnya laki perempuan kumpul jadi satu, sekarang tidak karena gurunya adalah saya. Nah, ngerti dia? Yang guru pramuka pun cerdas dia. Daripada aku harus membawa anak-anak kemah ke tengah hutan, gak ada air, banyak nyamuk, ngapain kalau hanya untuk menjadikan anak itu mandiri? Berlatih kemandirian tidak harus ke tengah hutan. Di depan halaman masjid bikin kemah, setiap sholat berjamaah. Kan enak, cerdas ya. Karena hatinya kenal Allah. Apa saja. Jadi ini yang penting, hati ini. Nabi Muhammad dibersihkan hati beliau oleh Allah, padahal hati beliau sudah bersih. Untuk dipersiapkan. Untuk menjelajah semesta. Langit ketujuh. Mustawa. Untuk diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu sebaliknya. Jadi yang namanya ayat Allah itu adalah macam-macam. Ada ayat yang tertulis di dalam Al-Quran, ada ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah. Sehingga tidak melihat sesuatu kecuali tambah imannya. Begitu sebaliknya. Jika orang hatinya kotor, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah. Al-Quran ayat Allah pun tidak ada guna bagi dia. Biarpun dia membaca Al-Quran, tapi hatinya gelap, hatinya kotor, mungkin dia akan menjual Al-Quran untuk cari pangkat, cari dunia, dan dia adalah manusia terkutuk seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamu illa li'ardin minad dunya lam yajid arfal jannati ada orang belajar Al-Qur'an belajar ilmu agama belajar ilmu kebenaran tapi ternyata yang dicari adalah dunia maka dia tidak akan bisa mencium bau surga biarpun membaca Al-Qur'an eh? karena hatinya kok kotor jadi intinya ternyata membersihkan hati begitu pentingnya dalam kisah Isra Mi'raj yang akan kita hubungkan dengan hadis qudsi tadi. Di situ ada seorang manusia. Di situ ada murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ada satu orang yang sangat rajin belajar dengan Rasulullah, gurunya Nabi Muhammad. Gurunya Rasulullah mendengar ilmu dari Rasulullah. Duduk di majlisnya Rasulullah Bahkan dikatakan tidak ada ayat Al-Quran kecuali dia menghafal. Tidak ada hadis Nabi kecuali menghafal. Akan tapi dia menjadi manusia paling terkutuk. Yaitu Abu Jahal. <laughs> Abu Jahal ini bukan orang yang tidak punya ilmu. Karena Abu Jahal adalah paling rajin duduk dengan Nabi Muhammad. Duduk dengan Rasulullah. Bahkan dia yang paling rajin bertanya kepada Rasulullah. Sering bertanya kepada Rasulullah. Kalau ketemu Nabi Muhammad selalu bertanya, Hei Muhammad, kamu dapat wahyu apa Muhammad? Nabi Muhammad menjawab. Karena Nabi Muhammad tidak pernah menyembunyikan ilmunya. Dijawab. Aku mendapatkan ini. Aku mendapatkan wahyu ini. Setiap kali Abu Jahal mendapat berita dari Nabi, kalau Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, pasti Abu Jahal itu ngejek, tertawa, ngekek, dan pergi. Itu kerjaannya Abu Jahal. Padahal dia belajar dengan Nabi. Bahkan begitu rajinnya belajarnya Abu Jahal, kamlut itu ranking satu kalau dia pergi ke tempat yang jauh dia bayar orang duduk di tempatnya Muhammad Muhammad ngomong apa catat nanti sampaikan ke saya cuman tujuannya jelek tujuannya adalah mencari-cari kesalahan gurunya lah ini kan kurang ajar jadi Abu Jahal itu duduk dengan Nabi Muhammad bukan ingin belajar ilmu, tapi mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad yang tidak pernah dapat nggak ada pendapat hingga pada hari itu waktu Nabi Muhammad pulang Isra Mi'raj Abu Jahal bertanya kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, kamu dapat wahyu apa?" "Kamu dapat wahyu enggak?" Ada Abu Jahal. "Dapat wahyu apa?" "Aku dapat perintah dari Allah untuk sholat. "Kapan kamu dapat?" "Tadi malam." "Di mana?" "Waktu aku diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Masjidil Haram." "Kapan kamu berangkat?" "Tadi malam." "Kapan kamu pulang?" "Tadi malam." Abu Jahal itu mendengar jawaban Nabi Muhammad seperti itu sebetulnya percaya Abu Jahal. Sebab Abu Jahal sangat percaya dengan Nabi. Bahkan Abu Jahal juga percaya Nabi Muhammad Nabi. Jadi jangan dianggap Abu Jahal tidak percaya Nabi Muhammad Nabi. Tidak. Abu Jahal mempercayai Nabi Muhammad Nabi seperti orang Yahudi. Sebelum datangnya Nabi Muhammad bukan sekedar percaya akan tapi menanti-nanti kedatangan Nabi. Bahkan kalau mereka di dalam percekcokan, perselisihan, peperangan, mereka bertawasul dengan Nabi Muhammad. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka itu dulu orang Yahudi, saking percayanya Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman, nabi membawa berkah, nabi membawa kemenangan, nabi membawa kemudahan. Kapan mereka ada kesusahan, mereka menyebut nama nabi akhir zaman untuk dimudahkan urusannya oleh Allah. Bahkan orang Yahudi juga tahu Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, meninggal di Madinah, semua sifat-sifatnya dikenali oleh orang Yahudi sampai dikatakan disebutkan dalam Al-Qur'an ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad seperti seorang bapak atau ibu mengenali anaknya. Ibu kalau kenal sama anaknya bisa salah tuh ketuker? Enggak ada ketuker sama anaknya orang. Dan Abu Jahal pun demikian. Abu Jahal sangat percaya. Pernah suatu ketika ditanya oleh sahabatnya yang bernama Utbah. Hei Utbah. Ya, hei Abu Jahal kata Utbah sahabatnya. Waktu perjalanan menuju perang Badar. Jadi Abu Jahal itu nanti matinya di perang Badar. Dan waktu Abu Jahal berjalan menuju perang Badar itu, Abu Jahal itu nyelinap balik dijemput lagi oleh temannya Utbah balik lagi sampai ditanya kenapa kamu Ya nggak apa-apa. Kenapa? Takut dengan Muhammad ya? Siapa takut? Langsung berangkat lagi. Karena dia harus mati di sana. Akhirnya ditanya, "Hei Abu Jahal, ngomong-ngomong nih. Kamu itu percaya tidak kalau Muhammad itu nabi?" Abu Jahal ditanya seperti itu ya kaget. Sebab di dalam hatinya itu ada kepercayaan, keyakinan. Ya dia mau mengelak, "Eh kamu ini ngomong apa, Udbah? Udbah bertanya, "Aku bertanya kepadamu, Hai Abu Jahal, kamu itu percaya atau tidak kalau Nabi Muhammad itu Nabi? Kalau Muhammad itu Nabi? Abu Jahal itu orang cerdas. Kalau ngomong belit-belit. Ya kalau urusan Muhammad. Dari kecil sampai hari ini pun Muhammad itu tidak pernah berbohong. Orang Arab pun semuanya tahu kalau Muhammad itu orangnya jujur dan tidak pernah bohong. Kata Utbah Abu Jahal, kamu jangan bulat. Jangan belit-belit. Aku tidak tanya itu. Aku mau tanya kepadamu, to the point langsung. Kamu percaya tidak Muhammad itu Nabi? Jawab Abu Jahal dengan polos. Karena Muhammad memang tidak pernah berbohong. Kemudian setelah itu Muhammad ngaku jadi nabi, maka aku pun percaya sebetulnya kalau Muhammad itu nabi. Jadi Abu Jahal itu percaya kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Utbah kaget. Abu Jahal. Engkau percaya Nabi Muhammad kalau Muhammad itu Nabi, tapi kenapa engkau memerangi Muhammad? Engkau akan membunuh Muhammad. Jawab Abu Jahal apa? Ah, ini masalah lain. Ini urusan lain. Coba kau tahu. Hai hey, Utbah. Kebesaran kota Mekah siapa yang pegang? Dijawab oleh Utbah, kebesaran kota Makkah ada di tanganmu Abu Jahal. Kalau ada tamu dari penjuru negeri, siapa yang didatangi oleh Utbah? Semua tamu dari penjuru negeri akan datang kepadamu wahai Abu Jahal. Ah, kamu tahu itu. Ya karena ini. Kalau sampai Muhammad aku besarkan, kalau Muhammad aku agungkan, pengikutnya semakin banyak, kacau nanti. Kekuasaan Mekah pindah ke Muhammad, tamu tamu tamu tamuku pun akan pindah ke Muhammad. Oh, masalahnya iya. Nah ini. Ini dalam bahasa ilmu hati apa? Ada dengki, ada benci. Benci sama dengki itu bersahabat. Karena dengki kepada Nabi Muhammad dan dengki itu berangkat dari benci. Orang itu akan mendengki karena tidak ada cinta. Coba. Ibu, bapak. Punya anak berhasil. Bisa buat rumah. Bisa beli mobil. Kebunnya luas. Seneng atau tidak? Seneng ya. Cuman ada tidak orang dengar tetangganya beli rumah. Beli mobil lalu hatinya sakit. Ada tidak? Ada tidak? Ngelihat tetangganya belum beli. Hmm? Ada atau tidak? Banyak. Kok tidak ada? Masya Allah, wali semua ini. Ada. Banyak. Kenapa beli mobil? Oh, paling korupsi. Nah, ini. Ada orang bangun rumah, ngedumel hatinya. Ada orang tokonya rame, ngedumel hatinya. Yang pertama tadi, waktu melihat anaknya beli mobil bisa bangun rumah, seneng. Karena apa? Ada cin Coba kalau kita cinta kepada tetangga kita, lihat di saat mereka tokonya gede, seneng atau tidak? Seneng. Tapi di saat ada dengki, ada benci, hmm, paling pakai jambi-jambi. Tuh, macam-macam. Yang tidak kelihatan pun dituduh. Ini, karena benci. Nah tadi hadis tadi yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dari Allah, hadis Qudsi, cinta itu penting sekali. Sehingga karena Abu Jahal tidak punya cinta kepada Nabi Muhammad, hilang kecintaannya yang ada adalah dengki, yang dengki itu berangkat dari benci, dan bisa saja benci itu adalah muncul daripada dengki. Ini bersahabat, nggak bisa dipisah. Maka menjadilah Abu Jahal. Tidak bisa mendapatkan ilmu dan kebaikan dari Nabi Muhammad. Padahal Abu Jahal percaya. Bahkan Abu Jahal ngomong. Abu Jahal itu ceritanya. Kenapa Abu Jahal itu waktu mau perang badar itu pergi lalu balik lagi? Pergi balik lagi itu ceritanya Abu Jahal itu ngomong, ngaku. Aku tuh sebetulnya tidak mau pergi ke perang badar. Kenapa Abu Jal? Karena aku ngerti aku bakal mati di sana. Ya kok bisa? Karena suatu ketika aku dengar Muhammad naik ke atas bukit sana tuh, lalu Muhammad menyebut sembilan orang, bahwasanya sembilan orang itu akan mati di perang Badar dan aku disebut. Aku sakit dua minggu. <laughs> Jadi percaya dengan omongan Nabi Muhammad Abu Jal, sangat percaya. Tidak pernah tidak percaya. Ternyata mempercayai kebenaran tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan hati yang terima. Ustaz dengan ustaz. percaya omongannya benar. Tapi halah, apaan tuh? Karena dengki ustaz dengan us, ustaz. Abu Jahal maksudnya. Ya ya, Ustaz Abu Jahal dari mana-mana. Ada satu ustaz. ngajar di sebuah masjid. Santrinya banyak, senang, giat pagi sore sampai santrinya 50, 100, 200 banyak. Tujuh tahun dia ngerintis. Tak tahunya, setelah tujuh tahun kan ada tetangganya yang juga mondok lama akhirnya pulang. Selesai nyantri, pulang. Ikut ngajar di masjid. Bukan di masjid Al-Adha, maksudnya masjid. Insya Allah orang baik semua di sini. Akhirnya, orang yang baru pulang dari pondok ikut ngajar. Lesannya fasih, omongannya enak, disenangi sama orang. Santrinya mulai banyak juga apa kata Ustaz lama? Wah, bahaya ini. Wah, santriku bisa pindah nih Kak Acun. Mulai kasakusuk, mulai menfitnah, mulai mendengki. Nah itu Ustaz Abu Jahal tadi masih gitu. Mana makanya kok aneh ada Ustaz temennya maju kok ngedumel ini kan aneh. Mestinya seneng karena ini dakwah. Ada ustaz yang bangun pondok, Halah, dapat duit dari mana itu? Eh, Akhirnya muncul kebencian. Kalau sudah begitu nggak bisa nerima kebenaran. Itu problem karena hati kotor tadi. Tidak ada saling mencintai biarpun dia alim-alim tetap saja menjadi Abu Jahal. Buya sering buat contoh-contoh. Ustadz Al-Quran. Sama Ustadz Fikih. Semuanya itu hebat. Ilmu fikih adalah ilmu halal haram. Al-Quran kalamullah. Cuman kalau sudah hatinya kotor rusak. Kalau Ustadz Al-Quran di pondoknya tulisannya gede, warnanya merah, putih, kuning, hijau. Khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahun nas. Sebaik-baik orang itu yang belajar Al-Qur'an lalu mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Sehingga kiai Al-Qur'an itu nasihatnya kepada santrinya setiap hari adalah tentang Al-Quran ya waladi anakku, Al-Quran kalamullah. Makanya baca yang benar, jangan sampai tidak pakai tajwid. Yang fasih tartil, hafal Al-Quran kalamullah. Al-Quran kunci ilmu, segala ilmu. Awas yang tidak ya? Iya Pak Guru, iya Ustaz, iya Kiai. Awas Al-Quran. Nasihat yang bagus. Cuman ujung-ujung nasihatnya apa? Ketahuilah nak. Jangan sampai kalian tidak benar baca Al-Qur'annya. Jangan sampai tajwidnya salah. Coba apa artinya orang ilmunya fikih hebat? Nah, nunjuk kiai sebelah. Tapi Al-Qur'annya enggak benar, nyang orang sudah. Ustaz fikihnya pun enggak mau kalah rupanya dia. Di gerbangnya tulisannya gede. Hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bihi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah menghendaki seseorang itu baik akan dijadikan ahli fikih. Wah, ini hadis Nabi, Nak. Jadi kalau Allah menginginkan orang itu baik, dia dijadikan ahli fikih. Semoga ente semua ini menjadi ahli fikih. Berarti dipilih oleh Allah. Fikih itu halal haram. Nah ilmu halal haram. Wajib kamu belajar fikih. Kalau tidak belajar fikih, kamu akan melanggar yang haram. Awas ya nak. Fikih, fikih, fikih nak ya. Ngerti nak? Iya kiai. Baik. Apa artinya orang ngafal Quran kalau nggak ngerti fikih? Habislah. Nah, ganyang-ganyangan. Itu Abu Jahal. Nah. Abu Jahal megang pondok itu. Syafi'i. Coba kalau hatinya itu benar ditata tadi, saling mencintai karena Allah. Ustadz Al-Qur'annya langsung datang kepada Ustadz Fikih, Ustadz Fikih, ada apa Ustadz Qur'an? Aduh ya Ustadz, amanat dari Allah. Amanat apa? Santri saya semakin banyak Ustadz. Ya terus saya itu ngafalin Quran terlambat umur 22 baru ngafal Quran. Jadi saya hanya sibuk ngafalin Quran tok, nggak sempat belajar fikih seperti kebanyakan orang ngafalin Quran yang lainnya dulu. Nggak yang ngafalin Quran dok. Nggak sempat belajar fikih. Sementara santri saya banyak. Saya takut kalau santri saya nggak ngerti fikih. Saya juga nggak bisa ngajar fikih. Tolong Ustadz ajari santri saya ilmu fikih. Lo kan enak begitu. Ustadz fikihnya juga nggak mau kalah. Ustadz, saya itu model-model kayak Buya Yahya itu. Baca Al-Qur'annya jelek. Iya, saya itu belajar fikih, fikih tok, tapi baca Al-Qur'an saya kurang. Jadi imam masjid besar saya tidak berani. Saya tidak pengen santri saya bacaan Al-Qur'annya belepotan. Siap, Sat. Saya siap ngajar fikih di tempat antum. Antum harus ngajar Al-Qur'an di tempat saya. Gimana? Kan enak gitu ya? Iya, saling tolong menolong. Ini keren-keren, wah, gede-gedean majelis ini. Gede-gedean jamaah, jamaah terbesar yang paling gede. Yang kecil pengen sombong juga, jamaah terlama. Majelis terlama, apalagi. Gak cukup yang satu lagi, tidak ada majelis di sini yang pernah dihadiri oleh Habib Fulan, Kiai Fulan. Wah, sombong-sombong terus. Ini model-model Abu Jahal memimpin majelis. Tapi insya Allah di sini adalah ahli surga semuanya. Amin. Nah ilmu membersihkan hati tersebut. Sehingga lihat, kalau orang hatinya kotor, tidak bisa terima kebenaran. Tapi kalau sudah hati saling mencintai, Masya Allah, indah. Sebaliknya lihat. ini Kalau Abu Jahal tadi, Abu Jahal ini murid yang paling pinter termasuknya. Belajar dengan Nabi dan dia paling cerdas. Bahkan di dalam kisah Isra Mi'raj, dia adalah murid-murid senior ya. Karena Nabi Muhammad itu pertama kali yang nanya tentang Isra Mi'raj adalah Abu Jahal. Ceritanya Abu Jahal dibagi itu dalam riwayat yang mengatakan bahwasanya pertama orang yang dengar kisah Isra Mi'raj adalah Abu Jahal. Ceritanya Abu Jahal ketemu Rasulullah pagi itu. "Hei Muhammad, kamu dapat wahyu apa?" Ya tadi itu. Dapat wahyu salat. Kapan? Tadi malam. Di mana? Waktu aku diberjalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestina. Kapan kamu berangkat? Tadi malam. Kapan kamu pulang? Tadi malam. Abu Jahal geleng-geleng semakin hebat Muhammad nih. Percaya. Cuman setelah dia percaya, setannya bisiki. Abu Jahal kamu bisa percaya, tapi orang lain belum tentu percaya. Ini kesempatan. Kau fitnah saja Muhammad. Ini senjata kau hancurkan Muhammad. Langsung ngekek ketawa Abu Jalil. Hei eh, Muhammad, akan aku sebar ke penjuru negeri kalau kau berbohong. Masa orang melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuman semalam. Wah seneng Abu Jahal. Selama ini yang ditunggu-tunggu kayak gini nih. Ini nih untuk menjatuhkan Muhammad. Nih, kayak begitulah. Ada Ustadz, menemukan Ustadz lain salah. Iya tuh. Uh mestinya kan nangis ada ustadz kepleset kan tepuk tangan ada ustadz kepleset di mana ada ustadz ngomong salah tepuk tangan syukurin tuh hmm, besok jamaahnya pindah ke saya semuanya loh ini karena Abu Jahal lagi kalau ada ustadz bermaksiat kepleset mestinya kita nangis karena dia atas nama ulama lalu dia melakukan kesalahan kok sempat digunjing makanya majelis kita dilarang menggunjing siapapun Menggunjing itu adalah buah daripada kebencian dan kedengkian. Menghabiskan pahala. Tidak ada gunjingan. Tidak ada menyebut Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Tidak ada. Yang akan merusak majlis, suruh keluar dari majlis. Majlis harus dibersihkan dari gunjingan. Ada masjid gunjing nih, misalnya tahu. Tahu tidak majlis itu? Gimana itu majlis? itu? Ustaz itu gimana Ustadz? Yang ini, itu juga, itu semuanya. Waduh, habis semuanya. Dia tuh yang paling bagus. Tidak ada majelis sebaik ini loh. Ini majelis paling ajib. Wah. Jadi menyanyi. Ini kotor hati. Abu Jahal pergi. Datang ke siapa? Dicari-cari ini. Akan aku sebar kalau Muhammad bohong nih. Cuman Abu Jahal orangnya cerdas. Pergilah Abu Jahal ke orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Mau difitnah ini. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Didatangi, hei Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar, ada berita baik untukmu Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mendengar Abu Jahal datang tuh seneng. Kenapa? Ada kabar baik. Khusnudon Sayyidina Abu Bakar tuh mengira kalau Abu Jahal tuh mau masuk Islam. Oh kayaknya Abu Jahal mau masuk Islam nih. Datang. Ada apa Abu Jahal? Sini. Ada berita istimewa untukmu, hei Abu Bakar. Berita apa itu? Yang mungkin mau masuk Islam ini. Wahai, ya, kalau Abu Jahal masuk Islam, luar biasa. Ada berita istimewa untukmu Abu Bakar. Iya berita apa? Tapi sebelum aku bercerita tentang ini, aku mau tanya dulu kepadamu Abu Bakar. Mau tanya apa? Sekarang aku mau tanya. Hei Abu Bakar, kamu kan termasuk saudagar kaya yang ada di Mekah. Kamu kan biasa pergi dari Mekah ke Palestina. Syam itu Palestina. Aku mau tanya, berapa hari biasanya kamu melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina? Abu Bakar Mapolos menjawab, jawab, kalau aku melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina itu butuh waktu 38 hari sampai 40 hari. 38 sampai 40 hari. Kata Abu Jahal, Pak. Nah, itu baru benar. Abu Jahal nggak enggak nggak nyambung Abu Bakar. Sayyidina Bakar nggak tahu. Ya memang begitu, memang kenapa? Iya, memang semua orang juga begitu. Kalau kita tanya sodagar, sodagar kaya yang ada di Mekah, kalau dia melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina ya 40 hari. Kata Abu Bakar, memang begitu, memangnya kenapa Abu Jahal? Abu Jahal mulai dapat angin nih tersenyum. Ya, ini loh, hei Abu Bakar. Ada orang gila. Gila gimana? Masa bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam tuh gila tidak tuh? Ya Abu Bakar ya polos-polos saja -polos menjawab. Ya enggak mungkin gimana cara jalannya. Kita lari kenceng saja enggak sampai seperti itu. Ada. Ah enggak ada kata Abu Bakar. Ada orang ngomong melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam Abu Bakar. Kata Abu Bakar tidak ada. Wah di saat yakin tidak ada begitu kata Abu Bakar. Abu Jahalnya seneng. Wah ini sudah satu grup denganku ini. Hmm. Seneng ini sudah kena ini. Kata Abu Bakar, memangnya siapa yang ngomong kayak begitu tuh? Deg-degan Abu Jahal ngomong, yang ngomong begitu adalah Muhammad orang yang kau agung-agungkan dan yang kau besarkan itu. Sayyidina Abu Bakar mendengar jawaban Abu Jahal seperti itu enteng jawabnya. Oh, kalau orang itu malain hei Abu Bakar, Abu Jahal. Dia ngomong apa saja aku bakal percaya. Lihat Bersih hatinya Sayyidina Abu Bakar karena mencintai Nabi Muhammad. Membela yang dicintainya. Padahal Abu Bakar belum percaya. Karena yang cerita siapa? Abu Jal belum percaya, nggak bisa diadu domba saling mencintai itu. Nah ini ini ilmu. Abu Bakar belum percaya, Wong yang ngomong Abu Jahal, cuman ini Abu ba Abu Jahal ini suka mitnah ini. <laughs> Langsung aja dipatahin tuh orang dijatuhin. Oh, kalau urusan Nabi Muhammad malah ngomong apa jazah aja saya percaya ya Abu Jahal. Abu Jahal yang tadi sudah harap-harap dapat sahabat, dapat kawan baru, yang lemah patah langsung berdasar kalau gurunya gila, muridnya juga gila ngloyar begitu, pergi. Hah, kapok dia. Mau ngadu domba orang yang saling mencintai karena Allah tidak bisa. Abu Bakar mendengar informasi Khawatir itu fitnah. Tabayun tanya langsung. Nah ini loh kaidahnya bersahabat. Lalu Abu Bakar langsung, Abu Jahal pergi ke sana, Abu Bakar langsung nyelinap pergi ke tempatnya Rasulullah dan berkata, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, ada apa Abu Bakar? Ya Rasulullah, Aku mendengar dari Abu Jahal, apakah betul ya Rasulullah? Engkau melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam. Dijawab oleh Rasulullah, bukan hanya sampai Palestina, hei Abu Bakar. Aku telah diperjalankan oleh Allah dari Mekah Palestina ke atas langit ketujuh. Dan bukan semalam, sepenggal malam. Bahkan bukan sepenggal malam, sesaat. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, saat ini aku sangat percaya. Karena yang ngomong engkau. Dan engkau ngomong apa saja aku akan percaya. Kalau tadi saya belum percaya, karena tadi yang ngomong siapa? Abu Jahal. Ini kok idah bersahabat. Kok idah persahabatan seperti itu? Makanya kalau Anda mendengar dari seseorang tentang kejelekan sahabat kita, jangan percaya. Awas itu ahli fitnah. Pengadu domba itu orang. Anda bersahabat dengan saya. Karena ini ada saling cinta. Tak tahunya ada orang datang kedua. Buya, tahu enggak Buya Ustadz itu? Kenapa? Dia itu, nah, jangan adu domba. ini awas ini, ini. Nah, harus gitu. Jangan macam-macam. Itu sahabat saya loh ya. Biasanya ibu-ibu yang mudah kemakan itu. Bu, bu, assalamualaikum lewat telepon. Ada apa neng? Bu, suami ibu kemana? Kerja. Eh, kerja apa kerja? Memang kenapa? Pakai motor merah kan, baju kuning. Iya. Bu, bu, tadi saya ngelihat dia bonceng. Eh, yang benar, Eh, ke rumah sini kalau ngomong. Diundang iblisnya. Hei ini. Kalau ibu ini hatinya bersih mencintai suami. Dan ada cinta yang sesungguhnya ada fitnah begitu langsung ngomong, "Bu, Bu, jangan macam-macam. Suamiku orang baik, orang soleh." "Bu, saya melihat benar matamu yang terakum itu perlu diperiksain ke dokter sana. Jangan macam-macam." Harus gitu. Termasuk persahabatan, kaidah persahabatan. Tolong jaga. Jangan mudah diadu domba. Kadang ustad ini musuhan sama ustad ini gara-gara omongan satu orang. Sering ada orang pengen ngadu domba kita dengan beberapa ustad Sering, bu ya, Kenapa? Ustaz itu kemarin ngomong katanya Buya Yahya fit ini ini ini ini. Hehehe, eh, eh. jangan dirusak hati saya. Dia orang baik, saya tidak pernah pengen tahu berita jelek tentang orang tersebut. Saya tidak pengen tahu. Sayyidina Imam Hasan Basri, lihat, orang cerdas. Hatinya mencintai kepada umat Nabi Muhammad. Suatu ketika Imam Hasan Basri kedatangan di majelis seperti ini ada satu orang setelah selesai pengajian, tiba-tiba berkata, Imam, sungguh luar biasa ceramahmu. Majlis yang istimewa. Kata Sayyidina Imam Hasan Basri, Alhamdulillah. Ini semua Allah yang menggerakkan lidah saya untuk ngomong seperti itu. Yang menggerakkan jamaah pun Allah. Kata orang tersebut, luar biasa ceramahmu. Cuman sayangnya. <laughs> Ada sayangnya nih, gimana nih Kiai? Kiai dibilang sayang begitu bisa marah ini kalau zaman sekarang. Tapi kalau orang orang hebat itu di saat mau dikritiki pastor, terus, eh apa yang kurang? Sayang apa yang sayang? Apa yang kurang? Kasih tahu. Apakah kurang lembut omongan kok orang? Bukan. Bukan imam. Sayangnya kenapa kok masih ada orang benci kepadamu? Maksudmu apa? Itu imam. Kiai sebelah sana itu, ustadz syekh yang ada di sebelah itu. Kenapa kok setiap harinya cimaki engkau Imam Hasan Basri ngolok-ngolok engkau terus kenapa? Padahal majelismu enak istimewa. Imam Hasan Basri sudah mulai enggak berubah wajah beliau. Baik, tunggu tunggu. Dipanggil santrinya. Santriku sini. Saya punya tamu ini. Dia bercerita bahwa sahabatku kiai yang ada di sana itu katanya selalu ngomongin saya. Jelek-jelekin saya. Ini katanya orang ini. Coba dengar wahai santriku. Pak, kalau memang kalau terbukti kamu bohong, kata Imam Hasan Basri. Kalau sampai kamu bohong, kamu akan dicambuk oleh santri saya. Karena kamu sudah masuk wilayah saya. Kalau sampai kamu datang ke sini bohong, kamu akan dicabut, dicambuk. Wah, dia mah bersumpah demi Allah, Imam, saya tidak bohong. Saya dengar sendiri. Kalau zaman sekarang ini saya rekam gitu loh. Pokoknya kalau sampai kamu bohong, kamu akan dicambuk oleh murid saya. Tidak imam, saya tidak bohong demi Allah, saya tidak bohong. Baik. Dan jika omonganmu benar, berarti kamu telah ngadu domba antara aku dengan temanku, maka kamu pun akan dicambuk. Pilih mana? Sure. Kalau bohong dicam, kalau benar bingung dia. Akhirnya disuruh usir, keluarkan orang itu dari tempat ini. Saya tidak senang ada orang seperti ini. Saya pun juga tidak senang kalau ada orang cerita tentang orang yang jelek-jelekin. Saya nggak butuh. Supaya saya tidak suudon kepada siapapun. Harus seperti itu kadang-kadang kuping kita senang terus terus kadang-kadang nggak dengar pun malah jadi dengar nih karena bolong jadi terus terus masya Allah masya Allah astagfirullah istighfar gunjing orang bagi istighfar siapa tidak ada cinta nah ini begitu pentingnya cinta Nah kalau sudah saling mencintai Sayyidina Abu Bakar mencintai Rasulullah tidak bisa diadu domba pantas dan sangat tepat janji Allah wajabat mahabbati akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan mendapatkan payung Allah. Karena apa? Di dunia sudah indah, saling mencintai karena Allah. Tidak akan terbayang permusuhan. Bahkan kalau ada yang lapar akan memberi, saling cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang akan kita hadirkan. Sudah lebih jam 9. Baik. Saling mencintai karena Allah, tapi tidak ngantuk hari ini. Kemarin saya ngantuk nih, minum obat kemarin. Sekarang ada sehat insyaallah. Amin. Nah, Begitu pentingnya saling mencintai karena Allah. Nah tadi kita kami sampaikan, gimana sih saling mencintai karena Allah? Kok susah bener ngomong saling mencintai karena Allah. Kita saling mencintai karena Allah, mencintai karena Allah. Nah, enak ngomong. Tapi tetanggaku beli motor, saya panas nih. Ini gimana ini? Nah kan gitu. Kita sekarang kita benar-benar bagaimana menuju cinta karena Allah. Jika cinta itu ada di dalam hati kita, maka penyakit dengki dan benci akan hilang secara otomatis. Tidak akan berkumpul antara kebencian dan cinta. Begitu sebaliknya, jika kita tidak menyuburkan cinta, maka yang muncul adalah kebencian. Dan benci wajahnya macam-macam. Ada yang parah sampai ingin, mm. ada yang tidak peduli, sampai mungkin tidak pernah ternyuh, membiarkan itu bentuk tidak adanya cinta sehingga tetangganya sakit nyantai saja sakit sudah hilang sakit coba kalau melihat tetangganya sakit kemudian orang tersebut cuek berarti tidak ada cinta nggak bisa berbuat baik dia padahal duitnya banyak dia Coba kalau hatinya hidup, lihat alangkah banyaknya amal. Dia lihat tetangganya sakit, Masya Allah. Cukup mengunjungi saja, ingat hadis yang lalu. Bulan yang lalu. Mengunjungi orang sakit, begitu besar pahalanya. Cuman karena tidak ada cinta, nggak dapat pahala. Orang sakit. Kalau tidak tergiur, nggak punya hati kita. Nah La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Nah ini, tanda cinta, kita cari tanda dulu kalau belum ada tanda cinta, khawatir kita tidak saling mencintai karena Allah. Tanda cinta adalah kalau kita mencintai orang lain untuk orang lain seperti untuk diri kita. Kalau saya dicubit sakit, saya tidak akan nyubit orang. Menginginkan kebaikan untuk orang lain seperti menginginkan untuk kita. Kalau kita tidak ingin sakit, maka kita pun tidak ingin tetangga sakit. Harus seperti itu. Paling tidak ada rasa, ya Allah, sakit. Mikir, kalau kita tidak punya duit, tidak bisa bantu, paling tidak mendoakan. Ini cukup, makna ini. Akan tapi ketahuilah, jika sudah tidak ada rasa cinta, cuek. Dan sekarang kita perlu ngetes diri kita sendiri. Bukan urusan penyakit fisik. Hakikat ini. Hakikat. Pernah tidak kita melihat orang yang tidak sholat Jumat? Pernah tidak di bulan Ramadan yang lalu melihat tetangga kita tidak puasa? Pernah. Coba tanyakan, pernahkah kita menitikkan air mata gara-gara tetangga kita tidak sholat Jumat? Renyuh hidup hati kita? Ini problem di hati kita ini. Sehingga kita sudah kebal. Atau mungkin karena tidak ada cinta. Mestinya kalau melihat orang tidak sholat Jumat, paling tidak memanjatkan doa, Ya Allah itu umat kekasihmu, Nabi Muhammad tidak sholat, Ya Allah berikan petunjuk dan bimbingan. Kadang cuek saja, tidak pernah sadar. Mungkin orang yang kerja di tempat kita tidak sholat pun kita biarkan. Mau kemana kita? Mana cinta yang disabdakan Nabi Melayu minu ahadukum hatta yuhibba akhi ma yuhibbu nafsi. Pembantu di rumah kita lihat adalah umat Nabi Muhammad. Kita harus punya cinta kepadanya. Kalau dia tidak sholat mesti kita nangis. Kalau kita belum pernah ternyuh khawatir tidak ada cinta. Nah tanda cinta seperti itu diantaranya. Tentu dengan keindahan melihat tetangganya bermaksiat. Astagfirullahaladzim. Bukan digunjing. Na'udzubillah. Tetangganya, oh hamil nganggur ya, tidak punya suami ya. Astagfirullah. Kemarin saya lihat laki-laki datang. Gunjing habis. Loh. Mestinya ini adalah umat Nabi Muhammad. Mohon maaf, mungkin kepleset dalam zina. Hamil di luar nikah, ketailah. Kalau kita punya cinta, kita akan tutup dia. Dan lidah ini tidak akan menggunjingnya. Nah, ini adalah makna. Baik untuk menumbuhkan cinta. Di antara tandanya seperti itu. Tandanya kita selalu menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Karena Allah tentunya. Dan ada cara, ini barangkali pintas karena waktu. Dan insya Allah nanti kita hadirkan masalah pembersih hati dalam silsilah berikutnya. Kita langsung pangkas saja. Langsung tutup poin. Bagaimana kita bisa menghadirkan kecintaan tadi. Atau memangkas yang namanya kedengkian. Memangkas yang namanya kebencian. Ingat bahasanya benci dan dengki bertentangan dengan yang namanya cinta. Maka Nabi Muhammad menyebut sebagai al-halikoh pemangkas. Sampai disabdakan oleh Nabi, Dabba alaikum da'ul umami qablakum. Merayap kepada sebagian dari kalian. Semoga bukan kita itu. Merayap sebagian daripada kalian itu adalah penyakit seperti penyakitnya umat terdahulu. Yaitu apa? Al-baghdha wal-hasadu kebencian dan kedengkian. Wayal halikotu maka yang namanya penyakit dengki dan benci itu pemangkas. Wala aku lu tahliku sya'ra. Aku tidak mengatakan memangkas rambut, tapi tahliku dina memangkas agama. Makanya kalau sudah lihat orang benci, orang dengki itu kayak nggak punya agama. Biarpun itu ustad. lemasa ustad pondoknya temennya itu gede kok tidak seneng mestinya kan seneng pondok itu kan urusan dengan iman urusan dengan agama urusan dengan pendidikan ngiri itu. nah kayak tadi itu, makanya kalau sudah orang punya penyakit dengki itu pangkas agamanya kayak Abu Jal percaya Nabi Muhammad Nabi karena dengki dipangkas itu semuanya seolah-olah tidak punya ilmu dan tidak punya agama naudzubillah maka harus kita pangkas jangan dipiara yang namanya kedengkian malam ini harus kita habiskan Malam ini harus kita pangkas. Kalau tidak subur kedengkian dan kebencian, memangkas cinta, maka muncul penyakit-penyakit yang lainnya. Dari benci dan dengki muncul penyakit lain lagi. Nanti kalau kita rentet, benci, dengki, muncul penyakit lagi. Gunjing, fitnah, berbuat dolim. Menfitnah, gunjing. Orang gunjing kan kan benci. Tuh, tahu tidak? Astagfirullah. Hmm apanya, apapun. Kalau sudah benci, Masya Allah, ngelihat mukanya serem. Padahal orangnya soleh, baik, cantik. Tapi ganteng, baik. Tapi kalau benci, hmm, jangan lihat orang, lihat ayamnya. Itu jelas ayam, mana? Lihat motornya. Nasib. Orang kalau sudah punya benci, itu sudah enak hidupnya. Di dunia terseksa, di akhirat nanti nggak mendapatkan bayung Allah. Sekarang kita pangkas singkat saja. Bagaimana kita menghadirkan cinta dan memangkas kebencian. Pangkas penyakitnya. Kalau cinta sudah ada bibit. Alhamdulillah kita sudah ada bibit. Semua orang yang mengaku umat Nabi Muhammad pada dasarnya mereka punya bibit saling mencintai. Saling mencintai. Kalau tidak percaya letakkan di negeri kafir sana orang Islam ketemu orang es Islam akrab. Langsung. Ada benih cinta. Sebelum saingan di bisnis itu belum belum belum. Belum saingan bisnis sama sebelum saingan bikin pondok itu belum belum. Nah, ini Aman kalau sudah ketemu nih negeri, oh muslim, muslim. Nah, biarpun main bola, ah, namanya Islam. Wah, ini kan gitu ya. Petinju Islam. Alhamdulillah, ini masih ada bibit, ada benih cinta itu ya. Main motor Islam, namanya Islam sedang. Wah, ini gitu. Ada ada benih di sini. Cuman bagaimana pangkas yang namanya dengki sama benci. Untuk memangkas yang namanya, yang namanya dengki sama benci, resep. Dan tolong diambil malam ini. Dan jangan ditolak karena ini resep Nabi yang menolak resep ini berbahaya. Dan tidak susah. Sangat gampang. Tapi susah. Sangat gampang resep ini. Resep dari Nabi SAW untuk memangkas kebencian dan kedengkian. Alal disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ma min abdil muslimin yat'uli akhihil muslimi ala zahiril ghaibi ila wa al malaku walaka bimithlin tidak ada seseorang, ya nih. Saya singkat sebelum saya sarai hadis ini. Cara memangkas kebencian dan kedengkian itu sederhana. Banyak mendoakan orang lain. Doa itu gampang atau mahal, susah? Gam. Kalau keluar duit berat ya. Kalau doa mah gampang. Gampang maksudnya doa doa. Doa doa ngomong. Iya. Gam. Ngomong doa kok susah sih? Cuman ngamalkannya susah. Coba saja ibu, bapak punya toko kecil, tokonya kecil. Jual beras, yang jual sehari 4 kilo, 3 kilo. Indomie 4 bungkus. Tetangganya toko gede, yang belanja jutaan. Bisa ndak ibu yang tokonya kecil itu doanya begini, Ya Allah, semoga toko tetanggaku yang besar itu semakin gede, rezekinya semakin banyak, manfaat berkah. Bisa ndak? Pantesan tokonya nyungsep terus ya. Eh. Doakan tuh gampang, tapi ternyata di saat praktek susah. Karena apa? Penyakitnya tadi yang kuat. Kedengkian dan kebencian. Tapi kalau ada cinta, lihat. Seorang ibu sama anak. Gak apa-apa saya saat begini, ya Allah. Yang penting anak saya cukup. Lah kan gitu. Ya kan? Gak apa-apa kadang sakit, ya Allah. Jangan sampai anak saya sakit, biar saya ambil saja sakit. Ya sampai ada orang tua ngomong gitu loh ya. Karena ada cin, cinta. Lah itu tetangganya kaya nggak senang nih problem. Makanya mendoakan. Jadi biasakan kita mendoakan orang lain. Sudahlah, mendoakan. Tapi kalau ceramah sampai di sini pulang mabuk sampai di rumah ini, Gimana ini saya doain? Oh? Mending doa sendiri doain orang. Khususnya orang yang paling kurang ajar tuh. Kalau kurang ajar tuh biasanya kita benci nanti ya. Orang kurang ajar sama kita. Orang bermasalah dengan kita mungkin kita akan benci. Hmm. Doain. Wah, ini pelajaran paling berat kalau begini caranya nih. Masa orang kurang ajar sama saya, saya doain semoga rezekinya banyak nih. Gimana ceritanya ini? Memang begitu. Sehingga dikatakan ahli surga itu adalah ternyata bukan amalnya yang banyak, tapi yang hatinya bersih. Salamatus sudur, hatinya bersih. Baik, harus kita akui doain gak gampang. Susah ternyata. Waktu ngomong tadi enak-enak. Doa tok, gak pakai duit kan. Doa tok akan tetapi akan tetapi kenyataannya mendoakan itu sangat berat. Yang menjadikan berat adalah hati. Ustadz pondoknya kecil, santrinya 10 itu pun ganti setiap bulan. Doain kiai sebelah muridnya 2000 3000. Ya Allah, semoga muridnya jadi ulama wali-wali semuanya. Ya. Ini ah. godanya daripada doain untuk orang lain kan doa sendiri sama-sama dikabul. Nah, kan. Sehingga muncul doanya orang egois, Ya Allah, semoga anakku soleh, alim, dapat rezeki yang banyak, kaya raya, Ya Allah. Ada yang bisik, anak ini tetangga gimana? Ntar dulu, yang penting anak saya dulu, Ya Allah. Tidak nah, mau anaknya orang baik. Nah, doanya orang sombong. Baik, mendoakan orang lain. Harus. Tapi ada yang ngomongnya susah. Baik, sekarang agar tidak susah, ini ilmunya dari Rasulullah. Agar tidak susah. Dengar ilmu dari Nabi, makanya resep mendoakan harus kita bawa pulang ke rumah. Nanti sampai pulang, orang paling kurang ajar catat nih. Namanya. Hmm. Cuman agar kita berani mendoakan ini loh resep dari Nabi, tadi hadis yang kami sebutkan, namanya mamin abdin muslimin yaqtuli akhil muslimi ala dhahril ghaibi ila wa qala al malaku wa betulin begini maknanya kalau kita mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapan kita maka malaikat mendoakan kita kamu dapat duluan sehingga ada doa dikatakan oleh para ulama. Ibu pengen umroh, pengen haji, amin. Biasanya pengen doa di sana biar dikabul oleh Allah kan itu ya. Untuk dikabul tidak usah pergi ke sana. Ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat sah yang paling banyak dilupakan oleh hamba Allah. Doa yang paling dikabul tapi paling dilupakan oleh hamba Allah. Yaitu doa apa? doa kepada Allah dengan cara doain orang lain. Jadi kalau kita doain orang lain, langsung dijawab malaikat. Malaikat tidak pernah punya salah. Walau kami mislin kamu dapat duluan. Lalu doa keyakinan ini kita bangun agar kita enteng doain orang lain. Misalnya apa? Yang belum nikah atau rezekinya sempit. Ya Allah, tetanggaku yang itu yang kurang ajar kemarin tuh. Semoga rezekinya banyak ya Allah. Malaikat jawab, kamu dapat duluan. Yakini nasab dan ini betul kata guru-guru kami, ini mujarab. Ini mujarab. Orang yang paling kita musuhi, kita benci doain ya Allah semoga rizkinya banyak, anak-anaknya soleh ya Allah, rizkinya banyak, kita akan mudah mendapatkan rizki. Kenapa? Yang mendoakan kita adalah malaikat. Yang mendoakan kita adalah malaikat. Maka dari itu jangan ragu mendoakan orang lain. Ada jaminan. Bahwasanya namanya disebut doa ala dhurril ghaibi mendoakan orang lain saat orang itu tidak ada di hadapan kita, ini termasuk salah satu doa yang sangat dikabul oleh Allah. Melebihi daripada doa di depan Ka'bah dan Multazam, tapi hatinya belum benar tadi itu. Hatinya kotor ke Mekah. Ya tetap saja, hatinya kotor. Tapi hati bersih dari sini berdoa memohon kepada Allah akan mudah dikabul. Baik, selesai. Insya Allah pulang ke rumah doain orang lain. Sudah yang punya hajat banyak berat kayak apa, nggak usah datang ke Buya Yahya minta doa. Doa sendiri tuh tetangga yang kurang ajar itu doain, yang minjem duit gak balik-balik tuh. Ah, oh, ya Allah tuh, tuh semoga rezekinya banyak diberi kesal. Uh, susah doa, doa paksain malam-malam. Oh, memang berat. Dan betul ini pekerjaan paling berat ini. Sampai sebagian kekasih Allah berkata, kalau aku kalau aku disuruh melakukan sholat seribu rokaat semalam enteng, tapi di saat aku harus mendoakan orang yang kurang ajar kepadaku, aku perlu belajar dua tahun. Belajar dua tahun. Belajar lah. Kalau sekarang kita tidak belajar, upali uh, aja dua tahun belajarnya. Lah kalau kita tidak belajar sampai sekarang, mati mungkin masih musuhan dengan saudara. Yang rebut waris saudara kita, jangan dibenci, jangan digunjing. Doain. Sebab setan itu dahsyat, mohon maaf urusan waris saja. Begitu kecilnya setan. Orang merebut waris tempatnya di neraka. Betul kan? orang merebut waris. Kakak beradik, kakaknya ngerebut waris adiknya. Kakaknya dolim, kurang ajar, masuk neraka. Adiknya didolimi, mestinya masuk sur, surga. Cuman setan gak seneng ada orang masuk surga. Digoda hatinya. Hm, biar benci sama kakaknya. Mulai benci sama kakaknya. Hm, ngerebut waris saya. Setelah itu, gunjing. Akhirnya apa? Dia masuk neraka gara-gara gunjing. Kata setan, yang ini masuk neraka gara-gara ngerebut waris adiknya, adiknya masuk neraka gara-gara benci dan gunjing. Alhamdulillah, setannya nanti. <laughs> Setan bisa bersyukur loh ya. Dan setan percaya kepada Allah. Cuman alhamdulillahnya setan tidak seperti alhamdulillahnya ahli iman. Tadi itu maksudnya bersyukur. Sebab orang sekarang itu orang melakukan maksiatan alhamdulillah. Habis mencuri loh alhamdulillah dapat orang ini. Orang mencuri, alhamdulillah dapat. Mencuri. Alhamdulillah. Ini sudah salah kaprah ya. <laughs> Salah kaprah menggunakan alhamdulillah. Dan iblis pun kenal Allah, sangat kenal Allah. Setan kenal Allah. Tapi ingat, karena dia sudah dikutuk dan tidak punya surga, maka ia akan selalu menjurumuskan. Maka dari itu, Ibu, kita didolimi, itu mestinya akan menjadi ahli surga. Cuman setan akan menggoda kita, sudah didolimi, dikotori hati kita. Hmm, menjadi benci gunjing, menfitnah, musuhi. Hmm. Akhirnya apa? Kita masuk neraka gara-gara kebencian kita dan gara-gara kedengkian kita. Akhirnya kata setan masuk neraka semuanya. Syukur kata setan. Baik ini saja insyaallah ya. Yakinkan sampai di rumah doain orang lain. Jangan ragu. Doain orang tersebut untuk membersihkan hati agar kita menjadi Abu Bakar Abu Bakar zaman sekarang. Jangan sampai menjadi Abu Jahal Abu Jahal ya. Ini saja yang mau ditanyakan, dua pertanyaan saja insyaallah. Ada 10 menit, 15 menit. Hmm, dibagi nanti. Hmm. Baik kepada para jamaah sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada guru kita Bu Yahya. Untuk itu kepada dari bapak-bapak terlebih dahulu, siapa yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yahya yang saya yang saya hormati, saya ingin bertanya bagaimana seorang perempuan yang terproses dengan jinah lalu dinikahi sama sama orang lain gitu, bukan pelaku jinahnya. Gimana? Gimana? Jadi perempuan yang terproses dengan jinah dinikahi sama orang lain bukan yang pelaku jinah itu sendiri. Itu saja. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bu Yaya, saya ingin bertanya, jika ada perasaan iri terhadap saudari kita, saudara kita, namun irinya di sini melihat kesolehan dari orang tersebut dan kepintaran dari orang tersebut, apakah penyakit hati itu juga harus dipangkas? Yang kedua, sebelum terjadinya proses pembelahan dada Rasul, sebelum itu apakah ada ahlak buruk dari seorang Rasul? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab duluan karena ini ringkas. Yang pertanyaan pertama harus kita jelaskan panjang lebar. Yang pertama bahwasanya ada namanya ghibtah. Iri yang disanjung. Iri yang terpuji adalah menginginkan kebaikan seperti yang dilakukan oleh seseorang tanpa menginginkan hilangan kebaikan dari orang tersebut. Tapi kalau ngiri itu pengennya hilang sana, semoga melarat, bakaran. Tapi kalau orang tersebut punya rezeki banyak, sedekah banyak, lalu saya pengen. Namanya ngiri yang baik. Saya pengen tanpa menginginkan hilangnya rizki dari orang tersebut. Makanya doa tetap berlaku di sini, jangan dipangkas. Ya Allah, saya pengen seperti dia, langkah enaknya dia subhanallah, ahli ibadah, kaya, baik, ya Allah. Berikan aku rizki seperti dia, ya Allah. Sehingga aku bisa bersedekah. Doanya tetap tanpa harus hilang rizkinya orang itu. Dan itu namanya ghibtoh yang terpuji. Ghibtoh itu ada dua. Orang punya ilmu lalu mengamalkan ilmunya, lalu kita ngiri. Ya Allah, aku pengen seperti orang itu. Ilmunya banyak, amalnya banyak. Ya Allah. Itu adalah menginginkan kebaikan, ngiri yang baik. Yang kedua adalah orang punya harta melimpah, sedekahnya banyak. Ya Allah, aku pengen seperti dia. Ngiri yang baik. Tapi kalau ngiri, saya pengen rumah kayak dia. tuh, ya itu punya dong. Ya, mau. Kalau anjur seneng, itu adalah ngiri yang jelek. Jadi yang perlu dipangkas adalah yang namanya ngedengki yang jelek, yaitu menginginkan seperti yang didapat oleh orang sekaligus menginginkan hancurnya nikmat tersebut dari orang tersebut itu adalah kebusukan. Adapun tadi Nabi Muhammad buka Nabi Muhammad adalah zadahu tuhran ala tuhrin sesuatu yang sudah bersih. Tidak ada kotoran sedikit pun pada hati Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan tapi sesuatu yang bersih bisa saja dibersihkan lagi. Yang halus bisa halus yang cantik bisa diper cantik. Bukan Nabi tidak baik. Bukan hati Nabi kotor. Dan saja, ada orang sudah cantik, dipercantik lagi. Boleh atau tidak? Bisa. Sudah bersih, dibersihkan lagi. Sudah halus, diperhalus lagi. Sudah baik, diperbaikin lagi. Jadi sesuatu yang diperbaiki tidak harus sesuatu yang jelek. Sudah baik, diperbaiki. Nabi pun seperti itu. Bersih, dibersihkan lagi. Bukan berarti ada kotoran pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, ini pertanyaan, pertanyaan yang betul-betul bikin terenyuh pada zaman sekarang. Banyaknya kejadian. Wanita hamil di luar nikah. Zinaan. Busuk zina itu adalah pekerjaan hina dan hina dan hina dan hina. Makanya hati-hati anak-anakku semua dari mukaddimah zina yang namanya pasaran dan seterusnya. Pada zaman Nabi, Nabi pernah mengajak baiat kepada wanita-wanita Arab. Diajak baiat Allah tasrikna, jangan sampai kalian mencuri. Berbaiklah engkau wahai, wahai wanita kepadaku baik ya Rasulullah kami akan berbaikat. Berbaikat apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, berbaikatlah kalian kepadaku berjanji untuk yang pertama tidak mencuri. Baik ya Rasulullah. Kemudian tidak uh, kemudian dilanjutkan untuk tidak berzina. Di saat untuk diajak di saat diajak berbaik untuk berzina, orang Arab kaget. Hindun berkata, "Ya Rasulullah, apakah kebayang orang seperti kita melakukan zina?" Orang mulia itu nggak kebayang zina itu. Jadi kebiasaan tradisi Arab yang mulia, zina itu hina betul. Makanya di saat diajak berbaiat, ayo berbaiat, berjanji untuk tidak melakukan zina, mereka ingkar. Ya Rasulullah, apakah ada orang mereka atas dil khurratu? Apakah orang merdeka seperti kami ini melakukan zina ya Rasulullah? Oh. Di keluarga mulia, tidak kebayang namanya zina. Kemuliaan yang ada. Makanya zina adalah kerendahan, kehinaan. Makanya jangan dekat-dekat zina. Hina. Kalau ada orang kafir masuk Islam namanya mu'alaf. Sanjung. Tapi kalau sudah zina, Masya Allah akan nempel di jitan anak keturunan. Mbahmu dulu berzina. Allah. Makanya kalau tidak hati-hati ngeri ini. Zina adalah busuk. Makanya Buya menyeru untuk mempermudah urusan pernikahan. Saya permudah urusan pernikahan. Ada salah seorang anak kita mau mau anak ah, kira kita nikahkan berapa kamu? 16, 17, 17 nikah kalau nikah. Yang satu tamat SMA. Setelah itu kuliah. Kalau sudah butuh nikah ngomong Buya saya sudah butuh nikah. Berapa umurmu? 20. 20. Sudah butuh nikah, butuh. Nikah. Tidak ada menikah usia dini, yang ada adalah zina usia dini. Tidak pernah kita pikirkan. Pernikahan usia dini. Nggak ada, semua nikah pada waktunya. Permudahlah urusan pernikahan dari para orang tua. Banyak orang tua yang subhanallah memikirkan hanya urusan uang, urusan karir. Anaknya sudah SF, sudah kuliah. Ngadu kepada bapak ibunya, "Abah, saya pengen nikah." "Kamu ini baru masuk kuliah mau nikah." Karena dibegitukan sang anak malu mau ngomong lagi. Terus melanjutkan kuliah. Sampai selesai sarjana ekonomi plus pezina. Bapaknya masuk neraka duluan. Permudah urusan pernikahan. Hei para orang tua. Calon menantumu jangan dibebani dengan yang namanya mahar. Jangan dibebani yang namanya biaya. Halal dulu. Nikah. Resepsi nanti. Gak pakai resepsi, nggak katelan. Saya sudah punya anak banyak belum sempat resepsi pernikahan. Makanya kalau saya paling senang kalau anak-anak saya nikah. Santri nikah tuh saya sudah gaya kayak resepsi gitu. Saya dandan begitu kayak pengantin saya itu. Karena saya tidak sempat resepsi dulu. <laughs> Saya nikah nggak pakai resepsi. Rumahnya nggak ada yang kurang juga ya. Karena saya nikah di Arab ya. Fulus tidak ada mau resepsi gimana nanti? Laku kuliah belum nyewa apartemen dan sebagainya. Saya janji kepada istri dulu. Kita resepsinya nanti di Indonesia. Di Indonesia mikir resepsi. Waduh, apalagi sebagian tempat gaya resepsi pernikahan harus mahal. Ini wah, ini lebih baik untuk modal dakwah aja dah. Akhirnya sampai hari ini belum resepsinya. Nanti aja resepsi kalau sudah menantu nanti kita jejer sama menantu. <laughs> Jangan dipaksakan dengan urusan-urusan seperti itu. Jangan sampai anak menunda. Karena mohon maaf ibu, wahai bapak, jangan dipandang anakmu sebagai anak selamanya. Ketahuilah anakmu juga seorang wanita dan pria yang punya kebutuhan khusus yang tidak bisa diwakilkan ke siapapun. Kadang orang tua memandang anaknya sebagai anak dulu, anak, anak, anak. Tidak, dia adalah sudah menjadi seorang wanita. Dan dia punya kebutuhan khusus yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Harus diperhatikan ini. Makanya saya biasanya kalau menjawab urusan ini agak panjang. Karena urusannya bukan urusan masalah zina atau ini. Akan tapi sebab perzinaan, Orang tua mempersulit. Padahal orang tuanya kaya cukup subhanallah. Ini bagaimana ini cara berpikirnya? Cukup hanya gara-gara anaknya belum dapat pekerjaan. Kamu harus kerja dulu. Janji dari Allah. Siapapun yang menikah karena Allah akan dimudahkan setelah pernikahan yughnihumullah. Yughnihumullah. Allah akan kayakan mereka, Allah akan cukupi. Sudah yakin. Kita dengan anak-anak muda pakai yel-yel apa slogan yang pacaran no nikah yes harus gitu pacaran no nikah yes orang pacaran itu nyeksa diri nikah nikah yes saya punya kawan ngelamar. Ngelamar hari Selasa diterima. Terus mertuanya tak tanya, terus nikahnya kapan, Nak? Ahad depan. Ahad. Selasa, Rabu, Kamis, cepat Iya, Bah. lo kok cepet-cepet? Saya kesini tidak cari pacar, Bah. Saya cari suami, cari istri. Wah, oh, ya bagus, bagus. <laughs> Saya pun juga begitu. Kalau ada anak tunangan, jangan lama-lama. Tunangan diperlama-lama, enggak. Cepet. Permudah urusan pernikahan. Subhanallah, zina. Kebusukan. Zina hina di diri, zina hina di keluarga, zina hina di masyarakat. Nah, begitu zina, begitu hinanya zina, maka ketahuilah di saat ada orang kepleset dalam bab zina, tugas kita semua untuk menutup aib tersebut. Membicarakan orang zina dosanya seperti orang berzina, menggunjing. Kadang-kadang makanya heran ada orang zina di kampung ketahuan satu kampung semuanya. Dan mungkin yang bodoh adalah pelaku zina. Maka harus ada pendidikan. Kalau ada orang melakukan zina segera ditangkap, kita beri pendidikan agar dia mengerti bagaimana muliakan dirinya. Simpan, tidak boleh kau ceritakan kepada siapapun. Termasuk mungkin ada seorang anak gadis yang mungkin kepleset dalam perjalanannya waktu sekolah dulu belum kenal agama. Kemudian setelah itu pengen nikah, eh tutup aibmu. Yang tahu hanya engkau dengan Allah. Tidak usah kau ceritakan dengan calonmu. Yang menceritakan itu adalah bodoh. Yang menceritakan adalah dungu. Pakai bahasa kasar saya untuk ini. Biar sadar. Ada saya diingatkan oleh oleh orang yang sangat mencintai kami. Buya jangan pakai kata bodoh. Onda oh, ini untuk menekankan ini. Biar tidak menjadi bodoh wanita yang pernah kepleset itu. Lelaki yang pernah kepleset. Biar pendosa itu antara engkau dengan Allah. Jangan kau ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Manusia tidak bisa beri maaf. Misalnya menggunjing dan mengolok dan merendahkan. Tutup. Berperanlah sebagai orang yang solehah, soleh, selesai. Masa lalu. Itu pendidikan dalam Islam. Seorang ngadu ke Rasulullah. Ma'is. Ya Rasulullah halaktu wa qad zanaitu fattahirni. Ya Rasulullah aku kepleset dalam zina. Bersihkan aku ya Rasulullah. Nabi masih menutup. La'allaka la masta. Mungkin kamu hanya berpegang-pegang. La ya Rasulullah. Aku berzina. Nabi menjawab. La'allaka qabbalta. Mungkin kau mencium saja. Tidak ya Rasulullah. Aku melakukan zina. La'allaka fakhatta. Mungkin tidak sampai masuk antara dua paha saja. Tidak ya Rasulullah. Aku melakukan. Baru keempat. Oleh Nabi Muhammad dihukum sampai mati. Setelah meninggal. Para sahabat Nabi bici. Menertawakan Tusalli ala zani ya Rasulullah. Kau menyalurkan solat untuk orang berzina ya Rasulullah. Nabi Muhammad agak marah. kusimat. Taubatu hadha. Baina ahlil madinati. Kalau seandainya. Dibagi tobatnya kepada ahli madinah. Saat lisa akan mencukupi orang ala kafat Kalau seandainya tobatnya orang ini dibagi kepada amalnya ahli Madinah akan cukup. Artinya kalau sudah orang tobat, akan diampuni oleh Allah seperti orang tidak pernah punya dosa. Makanya kita didik untuk tobat. Untuk kembali kepada Allah. Termasuk zina, ayo kita ajari ditutup, Jangan cerita siapapun. Tapi sudah ada di perut saya. Biarpun ada di perut, ada solusinya. Termasuk ini pendidikan yang kami hadirkan, pendidikan anak di saat anak melanggar. Mohon maaf, ada sebagian ada anak hamil di luar nikah karena kebodohan orang tuanya latah di masyarakat biasanya kalimat yang sering kita dengar adalah kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab. Ini kan kebodohan orang tua ini. Sehingga anak yang sudah kena musibah hamil ini harus dinikahkan dengan laki-laki yang pernah menghamilinya biarpun menjahat. Ayo. Berarti anak ini sudah jatuh ketiba tangga. Ini orang tua golem ini. Sudah didik salah. Anaknya dinikahkan dengan orang yang menghamilinya padahal dia adalah orang jahat tidak sholat ini enggak jauhkan dari dia lalu bagaimana perut ini mudah untuk menutup ini semuanya tidak susah pergi ke tempat sana dikatakan sudah menikah ah oh, gampang saja tidak susah akan tapi kalau sudah dibuka naudzubillah kalau sudah orang terungkap perzinaannya di kampungnya sehingga orang kampung selalu menganggap dia adalah pezina, laki-laki pun yang tidak baik akan mudah iseng dengan itu. Karena apa? Dia juga pernah berzina. Memandang biji. Orang pun memandang biji sehingga merendahkannya. Dan tidak jarang mungkin laki-laki menggodanya jadinya. Dan dia sendiri karena tahu di masyarakatnya kalau dia adalah wanita rendah. Ngapain aku jaga-jaga? Ngapain aku tahan-tahan? Pun orang satu kampung sudah melihatku. Dan mungkin keluarga kita pun akan diajak zina oleh perempuan tersebut. Karena apa? Dia sudah tidak malu lagi karena di masyarakatnya sudah masyhur diketahui kalau dia berzina. Maka dengan menutup aibnya ditutup. Tidak ada yang tahu maka membantu dia untuk tobat. Satu. Menutup orang lain jujur. Laki sebaik apapun kalau melihat orang pernah melakukan zina, pandangannya rendah pasti. Apalagi laki kafasek, mesti ngajak mau dengan saya enggak? Kenapa? Dianggap dia adalah pezi, pezina. Coba kalau tidak tahu kalau wanita ini pezina, ya nggak berani macam-macam apalagi kerudung, soleha. Tapi kalau sudah tahu dia berzina pakai warga kerudung, dipikir kerudung hanya untuk nutupi saja. Hehe, eh, neng, neng, goda. Makanya harus ditutup. Wajib. Dan menceritakan aib perzinaan adalah gede dosanya. Hati-hati. Namanya kodof, dicambuk. Bagaimana kisahnya seperti itu nih? Tidak harus dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Kecuali laki-laki itu betul baik mungkin kepleset. Namanya kepleset mungkin. Dan itu pun dengan cara yang halus kalau ternyata laki-laki tidak baik, jauhkan dari laki-laki tersebut. Lalu siapa yang menikahi? Tidak harus dinikahkan. Di dalam perut yang ada kandungannya, kita bawa ke tempat yang jauh di sana, kita ceritakan mungkin suaminya meninggal atau apa-apa, bisa saja. Ada cara. Yang jelas jangan sampai wanita ini nanti merasa dirinya terhinakan karena zina. belum lagi nanti anaknya. Kalau tahu ibunya pezina, biasanya nular. Kenapa? Psikologi. Kenapa? ibuku zina. Ngapain saya tahan-tahan? Ibuku juga sudah pernah berzina kok. Nggak bisa marah kalaupun seandainya saya berzina. Lihat. Sehingga kadang-kadang ada semacam keyakinan. Kalau ibunya berzina, anaknya gampang berzina. Nggak. Ibunya berzina, anaknya bisa menjadi waliullah. Akan tapi yang menjadikan anaknya berzina itu kenapa? Karena ngentengin. Di saat dia ada syahwat, dia di hadapannya adalah zina, dia ingat ibunya, ibu saya juga gitu. Nggak kira bisa marah dengan saya. Eh, hati-hati. Jadi ditutup. Kemudian, kalau harus menikah dengan orang lain ini permasalahan fikih. Apakah harus dinikahkan dengan orang kalau yang menikahi adalah bukan orang yang menzinainya? Maka ini ada permasalahan fikih. Sebab di dalam madhab kita Imam Syafi'i, barang siapa yang menikahi seorang wanita, kemudian setelah itu wanita tersebut melahirkan bayi setelah enam bulan nikah dengan laki-laki tersebut, maka nasabnya anak tersebut kepada laki-laki yang menikahi. Itu kan hukum fikih. Hukum fikih seperti itu. Cuman di dalam fikih Syafi'i nanti berbenturan para ulama yang faham mana ini akan paham masalah li'an. Jadi kalau ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah hamil, kok sang laki-laki ini merawat kandungan itu lebih dari enam bulan, maka anaknya langsung nasabnya ke Contoh saya menikahi seorang perempuan misalnya, supaya gambarnya gamblang. Semoga Allah menjaga semuanya dari zina. Ada seorang perempuan hamil di nikah. Saya nikahi dia. Dalam fikih Syafi'i, kalau saya sempat merawat setelah nikah, baru 6 bulan lebih kok lahir, berarti anaknya bin saya. Itu kan fikih madhab Syafi'i. Sebetulnya fikih ini berbenturan dengan bab li'an. Bab li'an itu adalah bab lain yang berbunyi begini. Barang siapa yang menemukan di dalam perut istrinya adalah bukan air mani dari dirinya, maka wajib menyumpah bahwasanya itu bukan dari dirinya. Agar terpisah itu nasab. Nah kan? Waktu saya menikah misalnya dengan perempuan tersebut sudah ada atau belum perutnya isinya? Sudah ada. Berarti bukan dari air mani saya. Maka sebelumnya ini harus dilian. Makanya di dalam fikih Syafi'i harus digabungkan dengan bab lian. Ya, sehingga sebetulnya nikah untuk menutup adalah benar seandainya ada orang ingin menutup akan tapi ikutlah madhab Imam Malik, jangan digauli. Misalnya, saya di kabinet tersebut hanya sekedar menutup, tanpa saya gauli, agar tidak bercampur nasabnya dengan saya. Setelah lahir, mungkin saya gauli kalau saya lanjutkan. Kalau tidak, janda dia terhormat, tidak menjadi seorang pezina. Yang jelas ada cara nanti, dan ulama tahu ini semuanya. Ulama tahu dan ulama memberikan solusi, ulama ulama yang ngerti. Bahkan sekarang ini, anak nanti kalau tidak punya bapak, ini panjang ceritanya. Makanya ini harus hati-hati, khususnya para asatid, mohon bisa dicermati ini. Kalau sudah ini misalnya, wanita tersebut melahirkan anak perempuan, berarti anak perempuan tidak punya bapak. Gimana nikahnya nanti? Ternyata ini nikahkan harus ustadz yang ngerti ilmu. Nggak ngerti ilmu di mahkamah rame-rame, mohon maaf ya, ini nggak punya bapak. Lalu dibongkar lagi. <laughs> Ini harus ada ilmunya semuanya. Tidak usah dikatakan tidak punya bapak. Bisa dengan cara tahkim. Tahkim itu dia, anak perempuan ini dengan calon mempelai laki-laki, menyerahkan urusannya kepada seorang kiai. Misalnya, kiai, saya serahkan urusan kami kepada kiai untuk menikahkan saya. Tahkim, saya yang namanya hakam. Saya bisa menikahkan. Sehingga tidak ketahuan kalau tidak punya wa, wali. Jangan sampai, Masya Allah, ini karena tidak ada wali, berarti walinya wali hakim. Kenapa tidak ada wali? Ibunya dulu zina. Jadi sak kiai-kiainya ini minta dicambuk nih. Ini adalah perlu ilmu yang panjang. Dan selalu makanya kalau saya bercerita tentang ini selalu harus panjang lebar karena banyak yang kita ketemukan kesalahan di masyarakat. Aib yang sudah ditutup bertahun-tahun dibuka waktu pernikahan. Sehingga apa? Malu dengan besannya. Ibu yang pernah berzina punya anak, anaknya malu ibunya berzina. Ketahuan semuanya. Makanya tugas para ulama khususnya menutup aib. Dan ketahuilah siapapun yang menutup aib orang semacam ini, lihat akan menjadi sebab diampuni dosanya oleh Allah. Diceritakan Said Alwi Al-Maliki ini kisah. Saya nukil dari Syekh Muhammad Atiyah. Ada seorang waliullah mendapatkan kabar gembira. Kasyaf. Bahwasanya ahli Mekah akan diampuni oleh Allah gara-gara seorang laki-laki yang ada di sana tuh. Sehingga para ulama Pengen tahu keadaan laki-laki yang ditunjuk tadi. Pemabuk. Hih. Bagaimana dia pemabuk? Kita semua akan diampuni gara-gara mabuk ini. Betul, akhirnya pada hari yang ditentukan pas di hari Arafah, itulah nanti akan diampuni oleh Allah gara-gara laki-laki tersebut. Akhirnya ulama datang ke tempatnya laki-laki tersebut, pas di hari Arafah itu, rupanya dia sudah meringkas semua minuman kerasnya. Dan dia kembali kepada Allah, sudah tobat. Setelah itu, datang ulama. Setelah datang ulama ke tempat tersebut, sebagian ahli kasyaf berkata bahwasanya kita semua akan diampuni gara-gara kamu. Apa yang kau amalkan? Dia berkata, aku tidak punya amal apa-apa. Aku pemabuk dan malam ini aku baru mau tobat. Mungkin karena tobatmu. Kamu punya amal apa selama ini? Apa jawab laki-laki itu? Aku tidak punya amal apa-apa. Cuman aku ingat, 20 tahun yang lalu, ada seorang perempuan mengetuk pintu rumahku. Di dalam perutnya ada kandungan. Di dalam perutnya ada kandungan, dia menangis bingung. Lalu saya suruh masuk ke rumah ini. Lalu saya umumkan di esok harinya kalau dia adalah istriku dan aku tutup itu kandungannya. Sehingga apa? Itu berzinaannya. Setelah itu saya suruh pergi kembali ke orang tuanya dan dia beres. Aman. Sehingga dikatakan para ulama, semuanya itu diampuni gara-gara hal yang semacam ini. Menutup aibnya orang. Luar biasa. Kalau menutup aibnya orang, mengundang keberkahan. Jangan sampai membuka. Begitu sebaliknya membuka aibnya orang lihat akan dibuka aibnya oleh Allah. Jangan ceritakan zinanya seseorang. Oh, biarpun kita ngelihat sendiri. Hmm. Termasuk suami melihat istri yang berzina bukan untuk diceritakan. Kalau engkau sanggup untuk mendidiknya, lanjutkan. Kalau tidak cerai, tidak usah ngomong. Tidak usah, wah istri saya selingkuh dengan ini itu. Deh, apa ini? Kan merendahkan istrinya di hadapan anak-anaknya juga. Anaknya bisa rusak nanti. Kalau seorang suami, semoga Allah menjaga kita semuanya. Sudah kalau bab zina ini adalah pembahasan panjang lebar, semoga Allah menjaga kita dari zina. Cukup insya Allah. Ada titipan. Ini ada beberapa media dakwah yang bisa diikuti, toh mohon diambil nanti. Semuanya kartu semacam ini. Jadi ada media dakwah nanti akan dibagi. Di sini ada web kita www.buyaya.org, www.tv, kemudian .com, kemudian ada Facebook Buyayahya Al-Bahjah. Ini bisa di Barangkali putra-putra ibu yang jauh di sana, kalau megang ini nanti bisa sambil belajar. Jadi hari ini pun bisa diikuti pengajian dimanapun. Ini yang di Amerika ada yang belajar, di Singapura ada, di mana-mana ada. Hari ini pun diikuti pengajian kita oleh penjuru penjuru dunia. Jadi anak kita dimanapun berada, mereka bisa mengikuti pengajian kita. Kemudian di bawah ini, ini sudah istikharah lama. Saya itu melihat Maka di majelis kita itu tidak kita biasakan untuk mengambil ngambil bantuan dengan keropak yang berjalan. Klotek, klotek, klotek. Itu ganggu. Kecuali kalau masjid, urusan masjid silahkan. Tapi majelis kita tidak ada. Kalau orang ingin membantu, kirim ke pondok sana. Ya. Kemudian lima tahun kita tidak pernah pakai nomor rekening. Akhirnya kawan-kawan pada pada pendap, minta pendapat, lalu minta pendapat kepada guru, gimana kalau pakai nomor rekening? Tidak ada apa, pakai rekening. Kalau pakai nomor rekening itu aman. Artinya apa? Kalau tidak mau tidak apa-apa. Kalau ada rezeki tiba-tiba dirubah, rezeki nomplok, tinggal ngirim. Tapi tidak kita datang, Bu, saya minta duit. Al-Bahjah tidak pernah. Makanya kita umumkan. Kalau ada atas nama Al-Bahjah minta sumbangan itu bohong. Sebab banyak kalau menjelang korban ini banyak atas nama Al-Bahjah gara-gara foto dengan Buya ini. Saya dengan Buya utusan Buya Yahya untuk ngambil kambing korban. Tidak pernah kita nyuruh. Kambing korban kita tidak pernah minta. Sumbangan tidak pernah minta. Tidak ada proposal. Ingat. Karena sekarang banyak itu pakai nama Al-Bahjah, Al-Bahjah keliling minta sumbangan. Tidak ada sumbangan atas nama Al-Bahjah. Al-Bahjah tidak minta-minta. Kalaupun berbicara kepada orang memberikan semangat ibu punya rezeki banyak, tuh bantu di sana. Iya, kirim ke sana. Atau ke rekening ini. Tapi kalau minta jangan percaya. Itu pasti oknum banyak. Ada orang sampai pakai mobil, ada foto kita, sampai suatu ketika orang tersebut sakit. Ajib. Orang sakit karena pengen sembuh, senang didatangi utusan saya. Ngasih 10 juta. Ini sebenarnya. Yang lain lah yang ketahuan. Saking senengnya saya tak kasih. Sepergi tak tanya apa. Saya nggak pikir kok saya nggak pernah kenal orang itu. Kalau murid-muridnya Buya kan kenal tapi duit sudah pergi. Karena dia pengen sembuh kata sebab apa? Kalau saya sedekah katanya sembuh. Pas ada didatangnya orang, dia orang kaya, ngasih duit atas nama Al-Bahjah. Jadi kita pastikan Al-Bahjah tidak keliling, tidak minta-minta. Biarpun bangun pondok kayak apapun tidak minta. Agar tapi yang nyumbang datang ke sana atau lewat rekening. Tapi mohon, bukan duit zakat. Zakat tidak untuk bangun pondok, tidak untuk bangun masjid. Zakat berikan kepada orang fakir miskin sana. Kita harus tegas seperti ini. Gak kurang alhamdulillah al-bahjah tidak kurang. Yang nyumbang adalah dari harta bersih yang bukan dari zakat. Dan setelah pembangunan jalan anak-anak makan kenyang, kemudian ah, luar biasa. Jadi tidak ada tidak ada yang namanya zakat untuk pembangunan pondok. Sepertinya kita ada tamu, kita tunduk insya Allah tamu dari Dubai. Sabar sebentar. Kita ada tamu sebentar nambah 10 jam benar apa Ibu? Ada beliau adalah kumpulan para ulama-ulama yang di Dubai. Mulai tadi ingin hadir awal waktu cuman beliau terlambat. Balik tahiyat al masjid. Insya Allah ketemu biarpun hanya memberikan motivasi. Mohon maaf malam ini agak malam sedikit nggak apa-apa ya? Adam sedikit. Biasanya kita tidak ingin malam-malam. Setengah sepuluh sudah beres. Setengah sepuluh sudah beres biar bisa tahajudan. Kalau nanti dibagi ya, dan disimpan, jangan dibuang ibu. Niat, semoga ini tidak bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk saya sendiri. Jadi gitu semuanya keluar duitnya masing-masing karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada yang tahu. Ibu nggak ngasih pun tidak ada masalah, disimpan. Lebih baik disimpan atau kalau mau dikasihkan orang lain dikopi dulu biar kita juga punya. ditanya dulu. Janjiannya waktu majelis beliau terlambat di Asid Dikia. Beliau pengen ke Cirebon, daripada Cirebon ketemu di sini. Ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ya keberkahan ada ulama-ulama. Sambil sambil dilanjut ceritanya. Jadi seperti itu, Bu. Insya Allah ini disimpan. Kalau beri bagi dibagi, dan Alhamdulillah sekarang, dan juga kami informasikan. Program Al-Bahjah adalah membuat pesantren di setiap kota. Kita merencanakan di Tulungagung sudah ada, Cirebon, kita perencanaan Kuningan, Kelepan Bogor, Pontianak, dan kita juga ingin membangun di Tangerang. Kita ingin membangun pondok pesantren sekaligus sekolah di Tangerang. Makanya semoga Allah mengirim ahli surga yang bakal mewakafkan tanah yang besar sekaligus bangun di atasnya kita punya program yang so program kita digemari dan itu adalah amal jariah yang luar biasa sehingga ibu saya itu senang majelis rutin itu karena rutin itu menggali potensi dulu dua tahun yang lalu keliling bu undangan sana undangan sini pusing saya itu tidak sekarang tidak ada undangan tapi kita rutin di masjid al-a'zam dengan harapan setahun dua tahun ada buahnya Membuat media televisi, buat radio, buat pondok pesantren. Buah dari majelis ini. Jadi harus ada buahnya majelis ini. Jadi insya Allah kita punya program. Dan siapapun yang mau bergabung dengan tim dakwah bisa melihat bagaimana kinerja dakwah. Perjuangan Al-Bahjah itu seperti apa. Semuanya bisa melihat. Nanti kita ingin membuat sekolah-sekolah. Dan malam ini pada pertemuan di Bogor. Perencanaan Mukernas untuk merencanakan program-program selanjutnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, kiram. تفضلوا حسين والحسين ما شاء الله كيف حالكم ما شاء الله ما شاء الله والله عندنا نحن زائرنا هذا الشهري مقرنا اهلا وسهلا فيكم كيف شو يا مرحبا اهلا ابن الشيخ اهلا كيف وانا طيب طيب طيب تفضل عشان تعرف تعرف الشيخ يا حنان تعرف الشيخ هلا نحسن اولا ها؟ وريهم الهدف اذكر لهم الهدف من جهه احمد أو خلاص Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah rasulillah Nashhadu an la ilaha illa anta ya Allah ya hu ya hay ya qayyum Ya dhal jalali wa nikam salli wa salim jami ahwalina wa aqwalina syu'unna kulliha ala sahibil maqam Waltuh bina ya maulana bijai fi kullam hati wa nafasin bi husnil khitam Wahyina bi kabiral kamal utama wahibina jamil anam amma ba'du Sebelum uh, beliau menyampaikan beberapa kalimat kami kenalkan beliau adalah Syekh Muhammad Abdul Rabb Mukbil An-Nadhari beliau adalah mufti Dubai dan beliau bermadhab uh, Syafi'i beliau juga mursyid Tariqah Syadiliyah yang murid-muridnya berada di seluruh dunia dan beliau juga merupakan salah seorang penasehat Raja Dubai Alhamdulillah beliau hadir di Indonesia dan memang ingin bertemu dengan Buya dan insya Allah bersama-sama dengan beliau akan berdakwah dalam rangka menguatkan Islam ahli sunnah wal jamaah yang rahmatan lil alamin dan beliau berkeinginan setiap beberapa waktu berkunjung di Indonesia beliau membawa putra beliau ini yang sorban merah putra beliau Sidi Ahmad Muhammad An-Nadhari berumur 21 tahun masih bujangan dan beliau ya, orang tua beliau bilang kalau bisa Ahmad nikah sama orang Indonesia katanya. <laughs> Biar beliau ada keterpaksaan nengokin cucunya di Indonesia. Begitu kata beliau pesan saya kepada saya. Jadi Buya mungkin bisa kalau ada stok boleh bicara ke saya. <laughs> Kemudian beliau bersama dengan uh, Sidi Muhammad Ahmad bin Muhammad Al-Omani dari Oman, salah seorang pengawal beliau atau salah seorang Eh, murid beliau dan rombongan kemarin tapi tiga pengawalnya sudah kembali ke eh, negara sana dan insya Allah beliau besok kembali ke Dubai Bu ya eh, masaan malam akan kembali ke apa namanya ke Dubai tapi beliau nanti akan kembali lagi setelah Ramadan bersama keluarga dan akan melaksanakan zikir bersama-sama dan beliau di setiap tempat memberikan ijazah sanat ilmu dan kami mohon nanti juga uh, kita saling berkenalan dengan beliau semoga hubungan silaturahmi kita bisa berlanjut uh, di masa-masa yang akan datang. Itu sekedar perkenalan. Uh, saya persilakan pada Buya untuk menyampaikan. أولا ترجم يا نسأل الله أولا السؤال من الله اللهم تغشانا برحمتك وعفنا بلطفك وملائكتك واذكرنا في من عندك واجعلنا صورتك واكمل فينا بنا العالمين اللهم احينا بك واحي بنا العالمين اجعلنا من أمة الاستجابة الذين تحيي بهم الوجود يا ودود حبتي في الله أول سنقف معكم خمس وقفات الوقفة الأولى هي أن نسمع جميعا حديث المسلسل بالأولية أو المسلسل بالرحمة وهو أول حديث سمعناه من مشايخنا وأرجو أن يكون أول حديث سمعته مني وأن يكون قد سمعته من كثير من العلماء ولكن هذا تسمعونه مني لأول مرة لكن ما معناه معناه أن يظهر فينا الرحمة لأن ما من شيء الجزء الفرد الذي لا يتجزأ ويستحيل أن يوجد وإنما هو على سبيل الفرض الذرة الصغيرة أحاط الله بها رحمة وعلما ولذلك قال الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ذلك الحق جل وعلا ما من شيء برز إلا وقد أحاط به رحمة وعلما فكنا رحمة من صورة محمد صلى الله عليه وسلم بفضيلته وعلما من نوره بوسيلته نحن هذا الأمر مكنوز فينا كنز لا نعرفه نريد أنه جاز حتى ندخل فيه حقيقة فنكون رحمة للعالمين ولذلك أول ما نفخ الروح في آدم عليه الصلاة والسلام عطساء فقال الحمد لله فقال له الملائكة يرحمك الله يا آدم فكانت تحيته وتحية أبنائه من بعده يوم القيامة الرحمة لا تنزع إلا من شقي ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المسلسل من أول يوم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وأنا أجيزكم بهذا أن تدخلوا في حالا لا مقالا حالا لا من قال أن تكونوا رحمة للناس حتى يهدي الله بكم كل من سمع بكم كما كان في أبيكم إبراهيم وما أن أذن سمعناه في الأصلاب والأرحام إلى ما لا نهاية وأنتم أرجو الله أن يكون منكم فتاه الرحمة حتى تكونوا رحمة للعالمين كما هو نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي أنتم صورته رحمة للعالمين إذا الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا بالمضارع يدل على أنه أنتم أن يفعلوا الرحمة يرحمكم تظهر عليكم نور الرحمة فتعم البركة للوجود نسأل الله أن يجعلنا إياكم من المرحمين اذا الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم من في الأرض ويرحمكم في السماء قبلنا قبلنا قبلنا قبلنا هذه الإجازة قبلنا هذه الإجازة اللهم اجعلنا رحمة للعالمين اللهم اجعلنا رحمة للعالمين اللهم اجعلنا رحمة للعالمين كما هو كما نحن صورة رحمة العالمين الرسول رحمة إيجاد للخليقة كلها ورحمة إمداد بمهلة ورحمة إرشاد بهدى ورحمة إسعاد لمن تبع طريقه صلى الله عليه وسلم ونحن صورة هذه الرحمة بمعانيها الأربعة أما الحديث الثاني فهو المسلسل بالمحبة طيب Baik uh, hadirin berbahagia, malam ini beliau memberikan ijazah. Hadis yang pertama yang uh, eh, dijazahkan oleh beliau adalah hadis uh, eh, rahmah yang itu biasa diawali barang siapa ingin belajar ngaji hadis maka diawali dengan hadis ini dan hadis ini uh, biasa dilakukan oleh para ulama-ulama masyhif masyhif itu irhamu mang fil ardi Irhamkum mang fis sama. Tugas kita adalah memberikan rasa kasih sayang dan kedamaian kepada seluruh makhluk. Karena itu kalau kita memberikan rasa rahmah kepada uh, makhluk yang ada maka keberkahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah umat yang tidak mudah mendiskreditkan atau menjelek-jelekan atau mengatai orang-orang yang tidak sesuai dengan kita, tapi justru kita menyebarkan rasa damai kepada seluruh makhluk dan kita memberikan rasa damai itu merupakan gambaran daripada potret Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena di diri kita ada gambar dan potret refleksi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memberikan kedamaian kepada siapa saja karena itu beliau tadi sudah mengijazahkan eh, hadis yang pertama ini dan mohon dengan semangat dan spirit kebersamaan kita tularkan rasa kasih sayang kita kepada seluruh makhluk bukan kepada seluruh manusia tapi seluruh makhluk tanpa melihat latar belakang mereka laki atau perempuan dan agama apapun tetapi keberkahan akan kita dapati kalau kita memberikan rasa sayang kepada seluruh makhluk kemudian ijazah yang kedua ada sini hadis yang kedua ini nah الحديث الثاني حديث المسلسل بالمحبة والمحبة لها أدوات لكي تكمل أن تكون حبيب الله لأن الكون كله حب الله سبحانه وتعالى رحل هذا الظهور من يحبهم إلى يحبونه يحبهم خلاص كلنا يحبنا ولكن يحبونه بالعمل ولذلك الرسول أرشدنا لهذه المحبة بكلمات ثلاث نقولهن عقب كل صلاة قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك في الله فلا تنسين أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفي رواية ثلاثا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وذلك أن ذكر الله وشكره خلافة وليست عبادة لأننا حتى في الجنة نشكر الله على المزيد ونلهم التسبيح والتحميد في الجنة يلهمون التسبيح والتحميد ويشكرونه على المزيد وحتى عندما يأتي الدجال ولا يبقى خبز ولا ماء أيضا يلهمون التسبيح والتحميد فيحل الله لهم الأمور فيأمرون بفضل الله ويكون كعيسى عليه الصلاة والسلام يبرون الأكمى والأبرص ويحيون الموتى لأنهم صاروا روحانيين بالذكر والشكر ذكر والشكر خلافة مهمة أدوها عقب كل صلاة ثلاث مرات بعد الفجر وإذا نسيتها أثناءها حتى يأتي الظهر إلا وقد قلتها وبعد الظهر حتى لا يأتيك العصر إلا وقد قلتها وبعد العصر إذا نسيت لازم ترجع لها وهكذا بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء تكون خمس مرات قلتها اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك يا معاذ إني أحبك في الله فلا تنسين أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وإني لأحبكم في الله الذي لا إله إلا هو وأنصح نفسي وإياكم أن نقول دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثلاثا قولوا قبلنا وسنقولها بفضل الله وسنقولها بفضل الله قبلنا قبلنا الجزائري سيادريما قبلنا وسنقولها بفضل الله اللهم ذكرنا إذا نسينا وعلمنا إذا جهلنا لازم نقولها حتى نتمكن <coughs> حتى نتمكن من ذرع المحبة في الأرض في الناس الناس كلهم لآدم وكلهم كانوا صورته ومحمد هو النبي كنت نبيا وآدم من جندل في طينة كنا صورة النبي جميعا ولذلك لو سرت فينا المحبة لأحببنا أن صورة الحق وأخرجنا الناس مما هم فيه من الشقاء والضنك فتحاولوا بالمحبة حاولوها حاولوها فإنها طريقكم كنز أنتم فاكشفوه بأنفسكم لا بغيركم الله يرزقنا المحبة جميعا واجعلنا دائما نقول اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فإنها وسيلة أنا لا أقول لك خلاص قل قل فقط والباقي على الله أن تقولها من عندك والباقي على الله قل ثلاث مرات وراء كل صلاة وهكذا هذا بالنسبة إلى هذين أتان الإجازتان أما الإجازة الثالثة وهي بالمصافحة بلا إله إلا الله فإن نريد أن نقول قبلها كلمة وهو أنه إذا جاء رجل يسلم وقال أنا أجزم ولا إله إلا الله أعلم قل أقول أشهد لا أقول كلمة غيرها أنا مقر أنا معترف أنا عالم أعلم أجزم قل, قل أشهد فقط لا نقبل منك غير كلمة أشهد أن لا إله إلا الله طيب لماذا لماذا لأن شهد في, في اللسان العربي لها ثلاث معاني شهد بمعنى تحمل عن الغير وهذه أنت تكون ما حضرت تقول أنا أشهد أن لفلان لياسين عند هذا طه ألف ربيع أنت حضر لا ما حضر أخي حضر وأشهدني وحملني الشهادة وسافر أي الآن لا نعرف أين هو يكلفنا كثيرا فالقاضي ينظر إلى عدالتك وعدالة أخيك فيصلح بينهما لأن شهادة التحمل ليس فيها مشاهدة النوع الثاني من شهد بمعنى شاهدت شاهدت وهذه تحتمل الصدق والكذب على كل حال لذلك فإن يعني تقول شاهدت الشمس تغيب في البحر أي ما تغيب في البحر ولكن هكذا أنت شهودك ناقص احتمل النقم منقوض ولكن هكذا شهودك هذه شهيدة ليس فيها حضور وأما الشهادة الثالثة فهي شهادة الصلاة حضرتها بل أنا إمامها بل أنا صفات المسجد وتأذنت وكنت شاهد حاضر فنحضر بلا إله إلا الله ليست نقول لا إله وإنما نحضر بلا حاضرين بلا إله إلا الله حاضرين نحن عن الحي العليم المريد القدير السميع البصير المتكلم وهذا المسجد لو سألته من صنعك رجل من جاوا أو من, جا من أي بلد من جاكرتا أو من من الهند ومن السند قلنا لا أعرف لكن أعرف أنه كان حيا عليما مريدا قديرا سميعا بصيرا متكلما هذا أعرف عنه غير هذا لا أعرف وهكذا تحت هذه القبة يوجد حي عليم مريد قدير سميع بصير متكلم هو الله وليس نحن نحن صور لتلك الصورة العظمى من حي عليم مريد قدير سميع بصر متكلم هذا الشهود نحتاج أن نشهده في عقولنا وفي قلوبنا أنتم تسمعون المؤذن تقول كما قال المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر محمد الوسيلة في قلوبنا والفضيلة لأنه وسيلة بظهور السبع صفات هذه حي عليم مريد قدير سميع بصر متكلم كصورته صلى الله عليه وسلم وفي فضيلته أنه كان رحيما ودودا شكورا غفورا فتشهد أن لا إله إلا الله بهذا الشهود فهو أرسله الله بهذه الكلمة وقال له إني أرسلتك بهذه الكلمة ليكون الناس من الشاهدين مش يقولوها فقط إن يشهدوها يشهدوا لا يحضرون حاضرين عن لا إله إلا الله فنحن نريد هذا أن نقول اللهم ادخلنا فيما دخل محمد صلى الله عليه وسلم واكتبنا بها مع الشاهدين اكتبنا بها مع الشاهدين حاضرين بالسبع صفات في الوسيلة وفي بقية أخلاقه بالفضيلة رحيم ودود شكور غفور إذا نحن نعم نقول الآن نغمض أعيننا ونمسك بعضنا ببعض إذا كان حد محرم هنا يمسك بالمرأة ويكون كلنا نقول بكلمة واحدة الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل فيكم غريب قال أغلقوا الأبواب المسجد ثم قال اللهم إنك أرسلتني بكلمة لا إله إلا الله وأعتني عليها الجنة شهود أمتي فخذ بأيدي أصحابي من استقام منهم فأعينه ومن أعوج فقومه وهكذا إذا فأجازهم رسول الله بقبضة لا إله إلا الله التي فيها دخول اليقين أن نكون من أمة الاستجابة من أحوال رسول الله التي نكون من أمة الروح الذين هم من أمة الإحسان الذين جاء جبريل ليعلمنا هذا الأمر لكي نصلح الدين بها بها بهمومنا بآهاتنا ولو لم نتكلم نحن حال ينقل للناس الدين ف uh, <laughs> ijazah yang kedua beliau menyampaikan tentang hadis mahabbah cinta kasih sayang dan ini merupakan yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Muadz bin Jabal. kalau tadi diceritakan hadis yang pertama kasih sayang rahmah, yang kedua mahabbah cinta. Ketika ini sudah kita lakukan maka insya Allah kedamaian akan lebih dapat karena kita memberikan kasih sayang dan cinta kepada seluruh makhluk. Nah Rasulullah mengatakan kepada Muad bin Jabal, ya Muad, ini uhibbuka fillah, aku cinta kepada engkau karena Allah, aku cinta kepada engkau karena Allah. Kemudian beliau mengatakan Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Beliau mengatakan juga bahwa zikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itulah menjadikan kebahagiaan kita di eh, akhirat nanti. Kalau kita banyak berzikir, kalau kita banyak bersyukur, insya Allah keberkahan akan diberikan kepada kita dan kita tambahkan rasa cinta kita kepada seluruh makhluk. Beliau mengatakan jangan lupa kalau bisa ketika selesai sholat mengucapkan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik tiga kali selesai sholat baik itu zuhur, asar, maghrib sebagainya. Tapi tiba-tiba Anda lupa habis maghrib ketika habis dikiran lupa mengucapkan Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah tiga kali maka anda harus mengkodoknya artinya begitu beliau harus mengulang Allahumma inna ala zikrika lima kali kalau anda lupa, habis sholat isya, nggak baca Allah inna ala zikrika. Karena kalau kita dawamkan zikiran ini, maka rasa cinta kita akan kita berikan kepada seluruh makhluk. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan kita akan mendapatkannya cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan beliau, zikir yang banyak. Kemudian bersyukur kepada Allah itu akan menjadikan kita khilafah, penguasa, pembesar, memberikan Eh, kehidupan kepada seluruh makhluk karena di dalam diri kita ada refleksi Allah Subhanahu wa taala. Ini ijazah yang diberikan beliau, ijazah sanatnya sampai kepada Rasulullah. Hadis yang ketiga yaitu dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Setiap orang yang akan memeluk agama Islam wajib bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata makna pada asyhadu ini ada tiga hal. Yang pertama kita mampu tahammul, mampu memberikan kekuatan kepada kita, mampu mendapatkan, mampu melaksanakan tugas dengan baik dan mampu eh, apa namanya membe, apa, menanggung beban tugas yang berat. Kalau kita dapat tugas yang berat, kita mampu melaksanakannya. Itu salah satu makna musyahadah, asyhadu. Kemudian ul musyahadah melihat. Kita melihat matahari terbenam. Ketika melihat apakah matahari terbenam? Itu ada juga musyahadah. Yang ketiga al-musyahadah menyatukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya Allah pasti mencintai kita. Allah pasti mencintai kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita mencintai Allah? Salah satu untuk mengikat kita kepada Allah, perbanyaklah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril bagaimana ketika beliau menerima la ilaha illallah kemudian mengajarkan para sahabatnya yaitu beliau tangannya menggegamkan tangan para sahabat satu-satu-satu dan nanti kita akan melaksanakan itu pegang semuanya yang perempuan kalau ada yang muhrim lebih bagus ada gak yang muhrim ada gak suami yang ikut biar ada tolong suami yang ikut ibu siapa namanya ya bu bu ajatun suaminya siapa namanya Pak Haji Isan, ada gak Pak Haji Isan? Tolong Pak, di sebelah sini Pak. Di samping beliau. Nanti Bapak pegangan tangan beliau, Ibu berpegangan tangan beliau karena muhrim, nanti yang lainnya pegangan tangan. Dan nanti ketika berpegangan tangan, matanya dipejamkan. Karena beliau akan mendoakan kita semua, inilah sanat hadis yang diterima oleh Rasulullah dari Malaikat Jibril. Dan ini aliran listrik, ibaratnya. Lampu dikasih aliran listrik dan kalau kita sudah terima ini, dipraktekkan di rumah, insya Allah ya, ya, ya, kemuliaan kedahsyatan akan diberikan oleh Allah. Ibu nambung, ibu agaknya panjang sini, iya, iya pegangan, pegangan, pegangan, pegangan semua, sambung semua, sambung, sambung, sambung, pegangan, pegangan, pegangan, matanya di, ayo bapak-bapak pegangan tangannya, masing-masing pegangan tangannya, Buya dengan dengan saya, iya pegangan tangannya jangan ada yang tidak pegang ini dikasih aliran listrik kekuatan ini merupakan gambaran Rasulullah memberikan kepada para sahabat sudah mohon tenang pegang semua dulu bapak-bapak pegang pegang tangannya paling pegangan saling pegangan saling pegangan saling pegangan nyambung semuanya ya. adek adek yang kecil pegang pegang pundak bapaknya Bapak pegang itu tangannya, iya. Nyambung, iya, pegangan. Subhanallah, kita jarang-jarang dapatkan sanat ini. Silakan pegangan Ibu, sudah pegangan? Ya. Kemudian matanya dipejamkan. Duduk semuanya, Bapak duduk di belakang pegangan tangannya. Matanya dipejamkan. Matanya dipejamkan. Yang di belakang monggo cepat untuk mendapatkan sanat ijazah ini matanya dipejamkan dan nanti beliau akan mendoakan dan membaca uh, doa yang beliau pandu. Jangan dibuka matanya sebelum beliau melepas tangan Buya. Buya Yahya. Nanti kalau sudah lepas berarti kita selesai. Ibu dipejamkan matanya. Dipejamkan matanya. Bismillah, Allah, Allah, Allah. Sudah. Kita akan mulai. Pejamkan matanya. Bismillah. Bismillah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه نحيا وعليه اللهم أدخلنا فيما دخل فيه محمد صلى الله عليه وسلم من كلمة لا إله إلا الله بأسرارها وأنوارها واكتبنا به من الشاهدين اللهم اكتبنا من الشاهدين أمين. اللهم انك قد جعلته جعلتنا شهداء على الناس وجعلت الرسول علينا شهيدا فاكتبنا ان نكون مع الشاهدين في كل ما الله. اللهم اكتبنا مع الشاهدين يا الله. اللهم اكتبنا مع الشاهدين أمين يا الله. اللهم اكتبنا مع الشاهدين أمين يا الله. واجعلنا امه الاستجابه التي تحيي بها العالمين أمين يا الله. اجعلنا امه الاستجابه التي تحيي بها العالمين أمين يا الله. وجهك الذي توجهنا به إلى كافر أسلم وإلى أمر تحتم إلى مرض شفيا إلى عاص هديا إلى أمر قضيا عزة عزة الله المهيمن الشهيد يا من أنت على كل شيء شهيد نحن شهودك أنت أولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا ووجودنا وشهودنا وعهودنا اصلح شأننا كله يا رب العالمين يا الله. اللهم اصلح شأننا كله واصلح من العالمين اللهم احينا بك واحي بنا جميع العالمين اللهم احينا بك واحي بنا جميع العالمين في كل أمحة المحيين واحسن خاتمتنا في كل لمحة حتى تكون خاتمتنا في كل من نور شهودك والأنس بك والتوحيد لك والتفريد لك والمزيد منك يا رب العالمين حتى توصلنا مقعد صدق وأنت راض عنا من غير سابق عقاب ولا عذاب ولا حساب ولا حجاب يا رب العالمين هيئنا الحسنى يحيى وجميع الأحباب والحاضرين والغائبين ومن هم عند الله على قدم ممن حضر منا ممن هو أفضل منا من حضر ونبيا وروحانية وليا اللهم بهم أجمعين نسألك بحقك عليك حق سائل لديك أن تقوي روحانيتنا وأن تجعل جميع روحيتنا جميعا بروحة محمد صلى الله عليه وسلم كروح قلب رجل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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمكم الله أكرمكم الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin Hadirin adi- eh, Sudah selesai silakan dibuka matanya Demikianlah Rasulullah ketika dengan para sahabat melakukan itu Dan alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu bersyukurlah karena kita mendapatkan ijazah sanatnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami haturkan kepada Buya Yahya, silakan. Masya Allah, terima kasih. Kita dapat hadiah besar kedatangan seorang alim fadil, beliau seorang mursyid tariqah syadiliyah. Bukan sekedar beliau ahli tariqah beliau adalah seorang alim karena beliau adalah mufti Dubai dan penasehat presiden raja. Jadi beliau adalah mufti alim dalam fikih madhab Imam Syafi'i dan beliau telah memberikan ijazah kepada kita. Ijazah yang pertama tadi Ibu Musalsal bil Awaliyah itu umumnya biasanya begitu ulama kalau bertemu pertama kali seperti itu ngambilnya hadis Musalsal Awaliyah. Jadi itu hadis yang disampaikan oleh ulama kalau ketemu murid yang pertama yaitu. Dan beliau dulu dengan gurunya juga dapat itu. Dan begitu sampai Nabi SAW. Yang kedua tadi Musalsal bil Mahabbah jadi memang setiap perawi, setiap guru menyampaikan ke murid pakai ini uhibbuk, aku mencintaimu. Ini namanya masal salbil mahabbah. Jadi sambung cinta kita kepada cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir tadi dengan mengucapkan la ilaha illallah kita disambung semuanya dan semoga ini adalah mukaddimah pertemuan kita dengan Nabi Muhammad nanti di surga dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus menjadikan kita orang-orang yang didekatkan dengan ulama-ulama Allah yang ngirim Allah yang mengirim kita tidak diduga-duga janjiannya kita ingin ketemu di Cirebon ketemu di sini masya Allah baik ini saja insya Allah terima kasih para ibu bapak semuanya ingat itu tadi dapat ijazah jadi kalau tanya yang ngerti ilmu hadis nanti saya punya sanad ilmu hadis musalsal awaliyah dengan hadiratul syekh dicatat nanti nama beliau sanad saya dengan beliau nah gitu ya insya Allah nanti insya Allah majelis berikutnya akan disambungkan sanatnya nanti begitu tulis biar nyambung dengan beliau untung-untung Nabi ngambil torekoh dari beliau juga insya Allah yang khusus Jika beliau ke sini insyaallah tertibnya harus mustaqbal ila ja Syekh insyaallah. Ha, masyaallah. Terus akhir insyaallah. Naam insyaallah ya khair. Yakfi insyaallah. Ada ada لا لا لا شوف يكفي كيف ada ada هذا هذا اشتباك مشابكة المشابكة الحديث masalah المشابكة لا alhamdulillah lama akhud la ilaha illallah Ala. Ala. Dan juga nanti ada hadis masal bil musyabbah bil, bil musyabakah, bitashbik. Ada. Jadi hadis juga. Jadi beliau karena seorang alim, fakih, sekaligus mengerti ilmu hadis, muhadis. Jadi dalam memberikan ilmu ada namanya musalsal bil musyabakati, tashbik. Jadi setiap perawi dengan gurunya tadi sambung tangan. Jadi sudah dapat semuanya alhamdulillah insyaallah ya. Nah, baik insyaallah insyaallah. Cukup ya, Terima Makasih. Kalau mau salaman, musafahah mungkin, lagi bitertib. Tertib pelan-pelan. Kalau sudah sambung tadi tidak usah musafahah. Kulubnya nyambung insyaallah dengan beliau. Silahkan insyaAllah beliau mau istirahat insyaAllah. Jazakumullah. Terima kasih ibu semuanya. Sampaikan cerita ini kepada yang lainnya. Kalau kita mendapat sesuatu yang besar. Ya, Syekh Muhammad Abdul Rab An-Nadhari. Syekh Muhammad Abdul Rab Mukbil An-Nadhari. Muhammad Abdul Rab Mukbil An-Nadhari. An-Nadhari, An-Nadhari, Nadhar ini bukan Nadhar, Nadhari insyaallah yaitu jadi sanat ilmu kita dengan beliau. Insyaallah Ibu ya. Baik insyaallah billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.